Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <clears throat> kami memuji Tuhan Yang Maha Esa Yang Maha Hidup, Yang Maha segala-galanya. Dialah yang berhak disembah. Hanya Dia yang menciptakan, mengurus, mengawasi seluruh yang di langit dan di bumi. Dan Dia telah menggantungkan bertambahnya nikmat salah satu dari hambanya seperti kita ini manusia dengan kalimat Alhamdulillah sangat wajar kita selalu mengucapkannya juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik pemimpin anak Adam tidak ada lagi contoh tidak ada lagi kiai tidak ada lagi guru tidak ada lagi nabi yang perlu diikuti oleh semua yang syahadat kecuali Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, kita membacakan salawat kepada beliau. Kepada karena Allah dan malaikat yang berikan salam kepada beliau dan juga sebagai balas jasa setelah 23 tahun mengorbankan masa umur untuk menyampaikan agama Allah sehingga kita bisa merasakan kesempurnaan agama itu sampai sekarang ini. Bahasan pasal ke malam ini melanjutkan Minhajul Muslim pasal ke-12 Pasal ke-12 ini berbicara tentang beriman kepada qadha dan qadar Masalah surga dan neraka Baik, saya akan berikan gambaran Tapi malam ini kita akan bahas pasal ini Saya akan berikan gambaran tentang surga dan neraka Tapi itu tambahan daripada informasi dari bab sebelumnya Tapi bukan inti bahasannya Bahasan kita malam ini adalah pasal ke-12 masalah beriman kepada qadha dan qadar. <clears throat> Namun sebelumnya, seperti saya janjikan, saya akan memberikan gambaran pelengkap bahasan tentang hari kemudian setelah kita bahas panjang lebar masalah kuburan, kematian, kemudian juga tentang pembangkitan, tanda-tanda hari kiamat, maka tidak sempurna kalau tidak menjelaskan akhir daripada semua perjalanannya adalah surga atau neraka. Surga adalah istilah yang digunakan di dalam agama kita sebagai sebuah tempat yang sangat luar biasa. Nggak bisa digambarkan lagi. Kata para ulama, seseorang yang menggunakan akal sehatnya, dia akan sadar sebagaimana ada kehidupan dia di dunia, ada kenikmatan yang dia bisa rasakan, ada cobaan dan siksaan juga yang dia bisa rasakan, maka begitu pula di akhirat. Seseorang yang berakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini sebagaimana ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati dan ada dunia serta ada akhirat. Dunia dan akhirat artinya kehidupan dunia yang kita bisa rasakan dari nikmat ini juga akan ada nikmat di sana dan cobaan yang datang atau siksaan karena berbuat salah juga akan ada di sana. Hanya saja di akhirat nanti itu akan abadi. Artinya sudah tidak ada kehidupan setelahnya. Kalau di dunia ini masih ada fase kehidupan sebelumnya ada alam azal, kemudian ada alam dunia, kemudian ada alam barzah yang sudah kita jelaskan kemarin, kemudian ada alam akhirat. Akhirat ini final, sudah selesai, nggak ada lagi di situ. Hanya saja yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, penentuan di akhirat nanti yang tidak ada tempat lain, tidak ada opsi surga atau neraka. Ditentukan adalah pada saat kita di fase dunia. Sekarang nih, sebelum Bapak Ibu menghembuskan nafas terakhir, penentuan nanti di sana ke surga atau neraka yang akan saya sebutkan ciri-cirinya sebentar lagi itu sekarang penentuannya nggak bisa di sana kalau di sana kita tentukan enak-enak saja, saya mau surga ya Allah, saya nggak mau neraka, gampang. Tapi masalahnya tidak di, dihubungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehidupan kita di sekarang ini. Jadi salah di sini maka akan salah di sana. Dan sekali lagi tidak ada tempat lain, tidak ada opsi lain surga atau neraka. Surga nama yang digunakan dalam agama kita sebuah tempat atau sering diberikan istilah dengan naim Naim ini adalah sebuah nikmat yang tidak bisa digambarkan dan memang betul wajar tidak bisa digambarkan. Bermula daripada aroma surga. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan kata Nabi SAW siapa yang membunuh muahid muahid ini orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga sementara bau, bau wangi surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun 40 tahun begini rasionalnya kalau mungkin teman-teman yang tinggal di apartemen di atas lewat di apartemen tetangga kita kemudian dia mungkin menggunakan pewangi ruangan mungkin membakar dupa yang wangi lalu kita lewat di depan rumahnya atau mungkin baru keluar lift belum masuk di gang sudah kecium bau wanginya Kira-kira apa tanggapan kita? Positif selalu. Kalau bau wangi itu positif. Pasti kita mengatakan wangi ya. Pemikiran kita tentang orangnya bersih ya. Tempatnya pasti nyaman. Dan memang subhanallah bau wangi relatif sangat relevan dengan bersihnya tempat dan rapinya penampilan orang yang suka wangi. Jarang kita temukan orang kalau pakaiannya kotor memang dasar dasarnya dia jorok kemudian tiba-tiba mau wangi itu nggak mungkin nggak terjadi dan itu subhanallah ditarik dalam semuanya di kendaraannya di pakaiannya di rumahnya di pekerjaannya semuanya belum kita bicara tentang masalah hadis inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah itu indah bersih rapi wangi suka semua dengan yang seperti itu tapi yang jadi saksi bahasan adalah kita akan memiliki nilai positif Nabi kita Muhammad SAW memberikan isyarat tentang wangi ini dengan mengatakan perumpamaan teman-teman yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Yang kalau kita lewat saja, lewat saja, nggak buat apa-apa, maka minimal akan mencium bau wanginya. Kalau lewat di depan toko minyak wangi, cium bau wangi. Kalau kita mampir, bisa dapat hadiah minyak wangi, atau bahkan kita bisa membeli minyak wangi yang kita suka. Itu perumpamaan majelis yang baik teman-teman yang baik kayak majelis ilmu seperti ini insya Allah termasuk di dalamnya dan perumpamaan majelis yang buruk adalah seperti ibaratnya dengan gitu ibaratnya seperti nafikhul kir jadi kalau orang e, jual ikan bakar atau sate biasanya ada arangnya nah arang itu kalau lagi mau dipanasin di di, di nafkh namanya ditiup kalau gitu biasa dikipas pada saat dikipas kan apinya jadi besar kemudian meletup-letup biasa mengeluarkan letupan kecil itu itu kata Nabi SAW seperumpamaan majlis yang buruk seperti orang yang membakar arang dan lagi memanaskannya, lagi meniup kalau kau lewat di situ minimal kamu kena asap busuknya nggak enak, baunya nggak enak kena baju kalau kena asap kita rasa nggak nyaman maksimal kalau berhenti di situ maka dia akan membakar bajumu memang bau ini ada pengaruhnya dalam kehidupan manusia kalau dalam buku-buku berbicara tentang surga selalu yang paling pertama baunya dulu. Dikatakan surga itu memiliki bau wangi yang terjangkau dari jarak 40 tahun. Yang kedua, berhubungan dengan masalah surga adalah pintu gerbangnya. Disebutkan di dalam hadis Bukhari bahwasanya Allah Azza wa menciptakan surga dengan delapan buah pintu. Yang satu pintunya dari satu daun ke daun sebelahnya jaraknya 40 tahun. Jadi bukan lagi pintu. Kalau kita lihat sebuah pintu istana raja, tingginya 10 meter kali 10 meter, kita anggap sudah sangat agung, besar, luar biasa. Pintu gerbang. Bagaimana kalau pintu gerbang itu daunnya dua daun pintu itu dari awal jarak kanan ke jarak kiri dari timur ke barat itu jaraknya 40 tahun dan ini hadis sahih gitu kan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang luasnya surga itu di dalam surah Al Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlombalah kalian saling bersainglah kalian dalam mengejar pengampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini yang hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau bapak-bapak ibu sekalian, saya yakin mungkin pernah ya. Kalau tidak pernah saya sarankan, coba sesekali lihat ya. Mungkin kalau biasa lihat YouTube atau di Google bisa di search tentang besarnya langit ini seperti apa gitu. Besarnya atau jaraknya, besarnya bintang-bintang, jaraknya dengan bumi. Semua itu sangat luas, luar biasa, nggak bisa dijangkau. Saya pernah sampaikan di beberapa pengajian saya, saya pernah baca bukunya anak saya kelas 2 SD, Ilmu Pengetahuan Alam. Di situ ditulis kebetulan tentang ya alam semesta ada paragraf bunyinya jarak antara bumi sama Pluto 274 tahun kecepatan cahaya satu matahari dengan kita itu jadi kadang-kadang saya berkelakar di pengajian saya kalau kita kirim orang ke sana astronot masih bodoh bayi belum tahu apa-apa umurnya 7 tahun 70 tahun mati mati tengah jalan Jaraknya 274 tahun. Itu satu tempat sama kita 274 tahun. Jadi secara ilmiah memang masuk akal kalau pintu gerbang surga itu 40 tahun. Masuk akal. Di dalam hadis yang lain dikatakan jarak daun pintu surga adalah seperti jarak antara Madinah dengan Bahrain. Jauh sekali. Itu mungkin bisa sampai 1000 kilometer mungkin jaraknya. Kemudian setiap pintu ini memiliki tingkatan 100 derajat. Satu derajat itu antara derajat dengan derajatnya adalah antara langit dan bumi. Dan setiap derajat punya pintu-pintu lagi di dalamnya. Jadi yang paling kuat pendapat ulama mengatakan di setiap pintu-pintu itu ada di dalamnya lagi pintu-pintu. Jadi kalau kayak kita seperti klaster-klaster ya. Ada komplek-komplek lagi di dalam setiap satu ini satu pintu punya 100 derajat. Satu derajatnya itu punya banyak sekali pintu-pintu di dalamnya ada pintu sholat, pintu zakat, pintu haji, pintu macam-macam, pintu-pintu ibadah gitu. Di tingkat di atasnya ada lagi pintu sholat dan puasa sama, di atasnya lagi sama sampai 100 derajat. Di, lan, di pintu kedua, di, lan, di tingkat duanya ada lagi satu pintu 100 derajat. Satu derajat lagi banyak lagi tingkatan-tingkatan di dalamnya pintu-pintu semua ibadah ada. Sehingga ulama mengatakan yang membedakan nanti ada orang yang masuk pintu kedua, pintu ketiga atau pintu yang ke satu. Padahal semuanya punya bab salat, Ada pintu salat, pintu salat, pintu salat, Semuanya punya pintu salat. Itu tingkat kehusyuan mereka. Dan kadar banyaknya salat yang dia kerjakan itu juga berpengaruh. Beda kalau ada orang sudah salat 50 tahun dengan orang baru taubat tahun lalu. Mana bisa sama? Ini solat satu tahun, ini solat 50 tahun, sama nggak? Nggak mungkin sama. Pasti beda derajatnya, gitu kan? Jadi memang derajat surga itu sangat tinggi, ya, sangat jauh. Kata Nabi SAW, maukah saya kalian, maukah saya tunjukkan kepada kalian amal yang paling banyak membersihkan dosa, yang paling cepat meninggikan derajat di surga? Gitu kan? Naik tingkatan-tingkatan yang tinggi kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Salah satunya misal, gitu kan? Tapi yang kita bahas adalah selain pintu juga punya derajat-derajat yang tinggi. Punya derajat yang tinggi. Dalam hadis Bukhari pernah Nabi SAW keluar di malam hari kemudian melihat para sahabat dengan para sahabat dan mereka melihat bintang-bintang gemerlapan sangat terang di langit. Lalu kata Nabi SAW, apa kalian lihat bintang-bintang itu? Mereka bilang iya. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalian nanti di surga, di surga kalian, di istana kalian, Kalian akan lihat derajat-derajat yang tinggi nanti seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah dalam satu derajat itu, tadi kan satu pintu punya 100 derajat ya. Satu derajat itu di dalamnya nanti akan ada orang melihat satu derajat dengan dia, tapi seperti dia lihat bintang-bintang itu jauh sekali dan cuma cahaya yang terang. Dia nggak tahu fasilitasnya apa di sana, siapa yang huni nggak tahu. Padahal dia sudah di dalam surga nih, Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu nanti tempatnya para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang soleh dari umatku. Gitu kan? Artinya kita akan bersaing di masalah tingkatan-tingkatan itu. Kalau pernah dengar kisah, ini termasuk juga penilaian Allah Subhanahu wa taala dalam kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan ibadah ya. Jadi kalau ada perintah jangan telat, azan cepat, jangan lambat. Ada orang fakir kasih, jangan tunda, nggak bisa. Selama masih ada kesempatan jangan ditunda dan tidak boleh ragu. Keraguan itu menurunkan derajat nanti. Bisa membedakan derajat kita dengan orang yang tidak ragu. Saya kasih contoh riwayat perang Mu'tah perang yang pernah mungkin kalau ada teman-teman pernah dengar saya kita reviewkan kalau yang belum mendengar coba ambil pelajaran perang yang terkenal di zaman Nabi Muhammad SAW namanya perang Mu'tah perang Mu'tah ini diutuslah ya 3000 pasukan dari Madinah dipimpin oleh tiga orang sahabat melawan orang-orang Romawi 250 ribu orang dan ini kata kunci daripada pembebasan negeri Syam pada saat itu. Jadi Syria, Lebanon, Palestina dan Yordania itu pada saat itulah mayoritas wilayah Syam itu takluk di tangan kaum muslimin karena ada ekspansi. Kata Nabi SAW, pemimpin kalian adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah mati syahid, mati terbunuh, diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far terbunuh, ganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka di sini peranglah mereka. Pada saat terjadi peperangan, Nabi SAW menceritakan kepada masyarakat Madinah yang tidak ikut perang. Beliau mengatakan sekarang perang sedang berkecamuk, ada takbir dari fulan, mereka saling menyerang-menyerang, menyerang menyerang. Kemudian kata Nabi Zaid bin Harithah terbunuh, mati syahid. Lalu sekarang Allahu Akbar, Ja'far bin Abi Talib mengambil bendera, kemudian membawanya, tangannya Ja'far terputus, dipotong oleh musuh, tangan kanannya. Jatuh dan dia pegang bendera dengan tangan kirinya, gitu kan. Kemudian setelah itu, ya dia menahan dengan kedua tangannya lalu dadahnya ditusuk oleh musuh, mati syahid. Tinggal tem tinggal teman kalian Abu Ubaidah bin Jarrah Abu Ubaidah bin Jarrah ini punya sedikit cerita di medan perang. Waktu dia lihat Ja'far bin Abi Thalib dipotong tangannya kanan, dipotong tangannya kiri, ditusuk perutnya, dadanya, maka dia sedikit ragu. Lalu kemudian dia sempat mengokohkan dirinya sambil berkata, "Wahai Abu Ubaidah, tinggal satu langkah. Kau menghadapi musuh-musuh Allah ini, terbunuh, kau langsung masuk surga. Mati syahid. Majulah." Maka dia mengatakan untuk dirinya, Allahu Akbar. Dia maju, kemudian dia berperang, mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Terbunuh tiga orang ini. Zaid bin Haritha dan Ja'far bin Abi Talib, dua orang yang awal ini, Allah berikan sekarang mereka singgasana yang sangat besar, penuh dengan permata, kakinya empat, mewah, lux. Sementara Abu Ubaidah bin Jarrah dikasih singgasana yang lebih sederhana dari itu, kurang, lebih kurang permatanya, lebih kurang sedikit, kakinya cuma empat, cuma tiga. Kata para sahabat ya Rasulullah, kok bisa beda? Tiga-tiganya pemimpin, tiga-tiganya mati syahid. Kata Nabi SAW, karena Abu Ubaidah sempat ragu sejenak. Sejenak ragu tadi itu, membedain fasilitas di surga. Jadi memang perbedaan derajat di surga itu ada, gitu kan? Kemudian surga di dalam hadis Bukhari tanahnya. Kata Nabi SAW, tanah surga itu terdiri dari permata-permata gitu kan yang terdiri dari lu'lu dan marjan jadi lu'lu ini batu-batu permata eh, dari lautan saya tidak bisa gambarkan seperti apa tapi ini batu kalau di jazirah Arab terkenal sekali dan Al-Quran surah Rahman menyebutkan itu lu'lu wal marjan itu adalah batu-batu yang sangat bagus riwayat lain menerjemahkan kalau bahasa Indonesia adalah mutiara-mutiara yang Allah kasih jadi tanahnya dan tanahnya itu mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Pohon-pohon yang ada di sana, kata Nabi SAW, surga dipenuhi dengan pohon dan setiap orang mukmin memiliki istana. Setiap orang mukmin memiliki minimal ukuran istananya adalah kalau dia jalan dari awal tanah istananya sampai ujungnya dia harus menempuh jarak 40 tahun. Dan setiap orang beriman bisa punya istana ribuan bahkan jutaan istana di surga bukan satu dua kalau kita kadang-kadang di Indonesia ini, kalau kita anggaplah di dunia ini, kalau kita di Indonesia secara khusus, kalau misalnya saya punya rumah di Jakarta, punya rumah di Bandung, punya rumah di Surabaya, punya villa di Puncak, sudah merasa bangga punya beberapa rumah, gitu kan? Dan itu memang butuh ekstra biaya, punya ekstra waktu untuk membagi. Di surga kita punya banyak penuh, tapi bukan kita yang urus. Ada dayang-dayangnya sudah disiapkan, ada wildanun mukhalladun namanya ada laki-laki yang tampan-tampan membawa nampan-nampan dengan siap minuman-minuman dan merawat surga itu. Ada bidadari-bidadari yang selalu mendampingi para ahli surga yang dekat dengan pohon-pohon buah-buahan dan mereka siap melayani para ahli surga. Istana yang tidak bisa dibayangkan dan sangat banyak. Karena hadis Nabi SAW mengatakan setiap kali orang ke, ke masjid dapat satu istana. Pulang dari masjid ke rumahnya satu istana. Berarti satu hari kita bisa dapat sepuluh istana. Hadis Nabi SAW mengatakan siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam Allah akan bangunkan istana di surga. Hadis yang lain dikatakan, jadi banyak pintu menuju istana-istana surga ini, gitu kan? Siapa yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, burung hinggap ada cakaran kakinya, seperti itu saja maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Jadi banyak sekali jalan menuju istana di surga ini, banyak sekali. Jadi memang sangat wajar orang memiliki banyak sekali istana Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa seseorang itu tergantung kadar ibadah. Misal kalau dia dalam sholat sangat bagus sekali, maka dia bisa dapat fasilitas sholat di pintu ke-8 <coughs> dari surga. Derajat yang ke-100 khusus bab sholatnya. Bisa saja puasanya dia sedikit. Dia, dia mendapatkan pintu yang namanya rayyan. Rayyan ini ada banyak, gitu kan? Di setiap tingkat ada rayyannya tapi bab rayyan ini hanya masuk untuk orang-orang yang puasa. Jadi dalam ada camp, ada istana sendiri, ada kehidupan fasilitas sendiri. Tapi tingkatannya juga ada. Ada orang yang mungkin sholatnya bagus, jadi tingkat pintu ke 8 derajat ke 100. Mungkin fasilitas ibadah puasanya adalah di, di tingkat kelima ya di pintu kelima ke derajat yang ke misalnya ke 80 gitu. Tergantung gitu kan Makanya pernah waktu Abu Bakar mengatakannya Rasulullah waktu Nabi SAW mengatakan setiap orang sholat dipanggil dari pintu sholat, setiap orang puasa dipanggil dari sholat, pintu jihad dipanggil dari jihad. Kata Abu Bakar ya Rasulullah ada nggak orang dipanggil dari semua pintu itu? Tapi Abu Bakar mau yang paling tertinggi. Kata Nabi SAW ada dan saya berharap kamu termasuk diantaranya. Jadi bisa orang mencari semuanya puasanya, sholatnya, zakatnya semua di tingkat yang ke 100 di pintu ke 8 bisa yang dikenal dengan surga surga, surga apa Firdaus gitu kan itu bisa. Tapi ada orang enggak, tergantung kadar ibadahnya. Beda di fasilitas nanti di surga kita dapatkan antara orang yang jaga lima waktu sholat dengan orang yang lima waktu sholat juga dijaga plus sunnah-sunnahnya. Rawatib. Ada orang subhanallah habis sholat wajib berdiri langsung pergi. nggak pakai sholat ba'diyah, nggak pakai sholat qobliyah. nggak apa-apa, dia nggak dosa. Tapi masa sama dengan orang yang tadinya sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Beda gitu kan. Beda sekali itu. nggak mungkin sama. Sama halnya dengan orang yang sholat duha jaga, cuma dua rakaat duha, ada orang yang empat rakaat dua, ada yang delapan rakaat duhanya. Ada yang duha kalau kapan ada waktu saja, masa sama? Nggak mungkin, gitu kan? Orang yang tiap malam nggak pernah tinggalin sholat malam, sama kan dengan orang yang sholat malam kalau kebetulan ada momen acara, kebetulan dia bangun, lain dengan orang yang jadwalin memang, gitu kan? Dia akan dapat fasilitas itu. Juga disebutkan dalam surga, di surga itu banyak pohon, semua jenis pohon-pohonan ada dan pohon-pohonnya ini bukan pohon yang kita bayangkan seperti di dunia disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari kata Nabi SAW di surga ada sebuah pohon yang kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi selama 100 tahun belum bisa melewatin batangnya pohon itu naungan yang sangat besar luar biasa dengan gitu tidak bisa dibayangkan masalah ini kemudian setiap pohon memiliki buah-buahan yang buah-buahannya kalau dipetik maka secara otomatis akan tumbuh lagi, tidak pernah selesai-selesai, gitu kan? Jadi penuh, setiap tidak pernah habis. Kita tahu kalau di, di dunia ini kalau kita lagi peti, punya pohon mangga misalnya, kemudian kita sudah panen nih. Kapan kita dapat mangganya lagi? Tahun depan, pada saat dia musim. Kalau di surga enggak, petik keluar, petik keluar, enggak ada habisnya, gitu kan? Tidak pernah habis, langsung pada saat itu. Sampai dalam hadis Bukhari pernah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, nanti ada orang di antara kalian, kaum muslimin, gitu kan, yang bilang kepada Allah di surga, hmm, Ya Allah aku ingin bercocok tanam. Kata Allah SWT, bukankah kau sudah punya semuanya? Pohon tinggal cabut, petik buahnya, tumbuh langsung, keluar lagi. Dia bilang, tapi saya ingin seperti di dunia ya Allah. Dari bibit, tumbuh, saya mau begitu. Maka Nabi SAW mengatakan Allah pun akhirnya memberikan kepada dia bibit yang dia taruh di tanah surga pada saat itu tumbuh jadi pohon besar depan matanya hitungan detik tiba-tiba besar berbuat dia bisa langsung rasakan buahnya lalu seorang sahabat dari Badui berkata ya Rasulullah pasti orang itu dari Ansar tahu Ansar siapa? orang-orang asli Madinah karena Ansar ini rata-rata petani kan? kebun mereka punya kebun kurma gitu kan karena orang-orang Ansar yang suka berkebun gitu tapi ini saksi bahasan ada pohon di surga. Kemudian pakaian ahli surga disebutkan dalam banyak riwayat Bukhari, Muslim. Ini semua hadis sahih. Bahwasanya ahli surga memiliki gaun-gaun yang sangat banyak dan terdiri dari sutra, ya. Serta gaun mereka itu berada bukan di sebuah lemak, bukan di lemari, tetapi di setiap ya di surga itu ada sebuah pohon yang mirip seperti pohon delima yang buah delimahnya itu sebesar ya sebesar badan eh, kuping-kuping eh, gajah atau dalam riwayatnya dikatakan besar sekali buahnya yang kalau ahli surga ini ingin mengganti bajunya dia tinggal mendekati pohon tersebut kemudian buahnya mendekat lalu terbuka dan terbukalah untuknya 72 dalam riwayatnya dikatakan 75 jenis pakaian yang dia bisa pilih dia pakai tapi di sini tidak ada cuci nggak ada apa-apa ya dalam beberapa asar disebutkan kalau mereka sudah selesai pakai dilepas Tiba-tiba saja mereka mendekat di pohon itu atau mereka mendekat di pohon itu terus terganti dengan saya tinggal tunjuk mau baju yang ini. Terganti dengan sendirinya dengan baju dia. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana memang tidak ada juga disebutkan dalam riwayat kalau kita ini akan mandi ya kan gitu. Karena dalam hadis malah tidak ada meluda tidak ada beringus ya. Tidak ada lagi buang air besar, tidak ada lagi buang air kecil bahkan makanan dan minuman yang dimakan oleh surga akan keluar yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya seperti bau kasturi gitu kan lebih wangi keluar keringat dalam bentuk dan lebih wangi dari bau kasturi tapi ada riwayat Bukhari menjelaskan setiap hari Kamis ahli surga dari laki-laki bertemu di sebuah pasar Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan mengapain mereka di situ ya, tapi yang jelas ada riwayat mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghembuskan udara yang ya sejuk menirpa tubuh-tubuh mereka sehingga mengubah mereka menjadi lebih gagah dari sebelumnya. Kemudian mereka pulang ke istana mereka, melihat istri-istri mereka juga sudah berubah. Maka istri maksudnya lebih cantik dari sebelumnya. Maka istri-istri mereka berkata, "Sungguh kalian sungguh engkau bertambah gagah." gitu. Maka mereka pun berkata dan kamu pun bertambah cantik. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan Allah Subhanahu wa taala melakukan proses alami di mana seseorang ahli surga itu dengan sangat alami dan fitrah dengan sistem yang kita tidak tahu bagaimana mereka melalui proses ganti baju yang tiba-tiba terganti mereka melalui proses pembersihan diri dengan tadi adanya angin yang ditiupkan seperti itulah dan ini yang membedakan atau perbedaan dasar antara di dunia dengan di akhirat sana nanti kemudian juga disebutkan dalam hadis sapu tangan ahli surga sangat wangi dan juga penutup kepala para wanita ahli surga Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau seandainya satu saja wanita ahli surga yang turun di muka bumi ini, kemudian dia menghembaskan kain yang di kepalanya, maka seluruh bumi ini akan wangi. Itu hanya penutup kepala, juga dikuatkan dengan sapu tangan, gitu kan? Sebagaimana kata Nabi SAW, sapu tangannya saat di, di surga jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seperti itu. Tentu surga cukup banyak ya, Fasilitas yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tapi puncaknya adalah mereka melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diperlihatkan setiap pagi dan sore. Dan mereka seluruh ahli surga kalau sudah akan diperlihatkan wajah Allah, maka mereka melupakan semua nikmat yang ada ini, semua nikmat yang ada ini. Tentu di surga juga ada bangunan, ya, bangunan-bangunan istananya, kemahnya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim surga, eh, istana di surga itu dinding-dindingnya dari emas, gitu kan. Kemudian bangunannya, atapnya itu sendiri dari permata berlian yang sangat besar dan terang serta istana-istana seorang mukmin di surga akan tertutup dari orang-orang lain tapi dia bisa melihat ke dalam istananya sebagaimana dari dalam istana bisa melihat keluar. Sebagian ulama hadis mengatakan menggunakan kaca-kaca yang terang. Mereka bisa lihat dari dalam keluar dan luar ke dalam, seperti itu. Kemudian di surga juga ada lautan bukan lagi ya keran air tapi lautan lautan yang terdiri dari susu madu arak yang tidak memabukkan dan air tawar serta dalam hadis juga disebutkan bahwasanya air-air ini tidak mengalir di lantai atau di tanah tetapi dia berjalan di sekitar ya di, di antara antara udara ya dari antara langit antara langit-langit pada saat itu dengan antara tanah jadi berjalan air itu dan bukan mengalir di atas tanah hmm, sehingga selalu bersih gitu kan selalu bersih dikatakan rasanya lebih manis daripada madu warnanya lebih cerah dan lebih terang daripada susu gitu kan ahli surga tinggal kalau mau minum mengambil menyentuhkan tangannya kemudian meminumnya gitu jadi itu air terus jalan gitu kan dan kita sulit sekali membayangkan bagaimana ada cairan bisa jalan sementara tidak tersentuh dengan tanah gitu kan tapi seperti itu gambarannya, seperti itu gambarannya. Dan yang penting teman-teman sekalian, semua yang Allah dan Rasulnya sampaikan tentang surga tadi, dan itu sebagian kecil yang saya ceritakan, ini bukan dongeng, bukan saya karang-karang di sini, bukan hanya sekedar mau menyenangkan Bapak Ibu sekalian, tapi ini Allah pencipta langit dan bumi yang telah memberikan Anda mata, telinga, mulut, yang telah meniupkan ruh dalam badan Anda, yang telah menciptakan semua sistem langit bumi ini yang mengatakan pasti masuk surga asal mengikuti jalannya, beriman dan beramal soleh tiketnya akan masuk surga. Begitu pula sebaliknya, ada ancaman yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang masuk neraka. Neraka sebuah tempat yang sangat besar dan memang menakutkan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, neraka itu <coughs> memiliki tujuh buah pintu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, yuk bi jahannam yaumal qiyamah wa 'alaiha sab'una alfu zimam." ma'kulli zimamin sab'una alfa malak yajurrunaha neraka akan didatangkan hari kiamat nanti bangunan yang sangat raksasa yang diikat dengan 70 ribu rantai di setiap satu rantai ada 70 ribu malaikat yang menariknya jadi bangunan yang sangat besar dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat mendengarkan suara guntur yang besar lalu mereka ketakutan para sahabat ini setelah hilang lalu Nabi SAW mengatakan itu tadi suara yang kalian dengarkan adalah suara batu yang dilempar dari pintu neraka sampai hari ini masih melayang belum tiba di dasarnya. Ya, memang neraka bangunan raksasa yang luar biasa, gitu kan? Bukan penjara satu hektar, bukan penjara yang dipenjaga oleh bodyguard, bodyguard atau polisi-polisi yang kejam, tapi ini dijaga oleh malaikat-malaikat yang ciptaannya Allah yang tidak bisa digambarkan. Kata Nabi saw. alaihi eh, kata Allah sementara dalam surat Tahrim ayat 66, eh, ayat 6 maaf ayat 6 surahnya nomor 66 A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun shidadun giladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun hai orang-orang yang beriman ya, hati-hatilah kalian selamatkan diri kalian dari api neraka yang api neraka itu bahan bakarnya dari manusia sama batu-batu kita bisa bayangkan kalau manusia yang ditaruh dibakar jadi bahan bakarnya. Kita mau dekatin aja sudah nggak nyaman melihat manusia itu jadi bahan bakar. Orang teriak-teriak. Tapi kita didorong juga masuk di situ dengan batu-batu dan batu ini sengaja digunakan kalimatnya kata ulama tafsir karena batu itu kalau dibakar tambah panas menyiksa orang yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, tegas, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu patuh terhadap apa yang dititahkan. Jadi itu neraka, gitu kan? Dan yang luar biasanya di neraka ini banyak tingkatan-tingkatan azab. <coughs> Tapi kita lihat hadis yang menjelaskan tentang siksa neraka yang paling rendah. Kata Nabi SAW, siksa neraka yang paling rendah adalah neraka eh, seseorang di hari neraka akan diberikan sendal, dua buah sendal dipakaikan di kakinya dari api neraka yang pada saat disentuhkan di telapak kakinya maka otaknya mendidih. Ini azab, siksaan yang bukan main-main. Lagian untuk apa kita mau masuk ke sana? Semua yang dilarang ini teman-teman sekalian baik, enak. Jangan begadang ke bar, ke diskotik, jangan mabuk. Sebenarnya bagus itu. Pulang ke rumah di apartemen, di rumah santai-santai, minum susu, tidur lebih cepat. Jauh lebih enak gantinya, gitu kan? Lalu kenapa harus itu? Jangan berzina, jangan letakkan kemaluan di yang haram. Allah gantikan, silakan nikah setelah nikah tidur sepuasnya, pahala malah pacaran sepuasnya, cium sepuasnya, pegang sepuasnya. Tapi kenapa orang masih milih yang haram? Dan ujungnya neraka ini. Ya kan? Neraka ini bukan bukan dongeng ya. Jangan bapak ibu sekarang ini soalnya banyak orang gitu masuk pengajian, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seakan-akan itu tidak akan terjadi. Ini agama yang kita bahas ini adalah panduan apa yang akan terjadi. Jadi semua jelas ini akan terjadi. Neraka itu akan sangat berat teman-teman sekalian. Terlebih lagi Orang kalau sudah meninggal dunia satu kali, kita kalau sudah meninggal nanti, maka tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian, mati hanya satu kali. Gitu kan? Makanya kata orang-orang kafir pada saat mereka masuk neraka atau ahli neraka, mereka mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah maliyah halaka anni sultaniyah gitu kan dia mengatakan coba seandainya ya dulu waktu mati itu sudah selesai, sudah dianggap habis semuanya perkara saya. Tidak ada manfaat buat saya harta-harta saya. Nanti kan? Tidak ada manfaatnya sama sekali kejabatan, kedudukan, nama baik, reportasi, semua itu nggak ada, nggak ada manfaatnya sama sekali. Dia bilang sendiri Allah bongkar pada hari kiamat. Nyesal orang kalau sudah masuk neraka Bapak Ibu sekalian. Orang kalau sakit, pencuri, digebukin, mati, saya yakin tidak akan dipukul lagi oleh orang-orang karena orang tahu mati sudah selesai urusan dia biar dipotong kupingnya dipotong kaki dia nggak rasa sakit karena sudah mati tapi di neraka nanti nggak bisa kata Nabi saw ada orang nanti diikat dengan rantai di neraka wa naudzubillah kemudian dia muter-muter di satu tiang sementara isi perutnya keluar dan dia tidak mati dia tidak meninggal dunia tidak mati ini berat ini ya, bukan main-main Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 56 A'udzu billahi minasyaitonir rajim kullama nadidat juluduhum badanum juludan ghaira liyadzukul azab. Setiap penghuni neraka sudah terbakar kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Tidak berhenti-berhenti nih. Ya, berat sekali. Maka jangan dianggap remeh teman-teman sekalian. Neraka ini tempat azab yang berat. Yang paling ringan tadi otaknya mendidih. Ini luar biasa Coba selalu renungi dalil-dalil seperti ini. Kita bayangkan, saya sering kasih contoh, korek gas dibakar di jari kita, sudah panas berapa detik. Bagaimana kalau sudah dipakaikan di kaki kemudian mendidih? Dan saya ingin jadi beratkan sebuah poin masalah iman di sini. Teman-teman sekalian, kalau ada dalil-dalil syar'i berhubungan dengan surga, neraka, kematian disebutkan di hadapan kita dan kita tidak tersentuh, maka pastikan ada dosa yang mengganjal. Coba perbanyak istighfar. Karena makin tipis dosa, makin dibersihkan dari buku-buku amal kita, kita makin pekah menangkap dalil-dalil syar'i, makin khusyuk dalam ibadah. Makanya ulama mengatakan orang yang tidak khusyuk ibadah, orang yang malas beribadah itu berarti ada dosa yang ganjal tuh. Cepat dia beristighfar. Karena dosa kita tidak pernah tahu kadarnya kan, gitu. Jadi surga ini juga ada ancaman di situ. Eh, di neraka itu ada ancaman dan berat sekali teman-teman sekalian. Berat. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi rajim yawma inda rabbika Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan kalian adalah sama dengan seribu tahun waktu kalian di dunia. Jadi kalau waktu kita masuk seseorang, naudzubillah, masuk neraka satu hari waktu akhirat seribu tahun disiksa gitu kan. ini bukan waktu yang sedikit dan ini pedih sakit untuk apa hanya untuk habisin waktu malam di karaoke dan mabuk hanya itu kita mau pertemukan dengan azabnya Allah yang berat kebodohan sekali hanya karena kita ingin mengenal seorang lawan jenis dan meletakkan kemaluan di kemaluan mereka dengan tidak nikah padahal nikah bisa kemudian kita terima azabnya Allah hanya karena mau mengambil sejengkal tanah ya dua jengkal tanah dari ahli waris kita hanya karena zalim hanya karena ini lalu untuk apa kita pertemukan dengan azab-azab Allah ini maka ini sangat berat teman-teman sekalian ini kurang lebih gambaran umumnya tentang kehidupan atau fi terakhir daripada kehidupan kita dunia dan di apa di, di akhir nanti ada surga dan neraka. Tentu insya Allah akan ada penjelasan yang lebih jauh, panjang lebar ada di lemari-lemari buku kita ini ada buku judul yang pernah saya taruh di sini judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Tipis, harganya mungkin 20 ribu rupiah. Coba dibaca, tapi saya sarankan dibaca di masjid supaya jangan ada yang bawa keluar supaya jadi aset masjid bisa dibaca warnanya hijau gitu kan itu sangat bagus. <coughs> Bisa dibaca dan diperdalam diperdalam lagi tentang masalah surga neraka ini. Saya masuk ke pasal bahasan kita. Qadha dan qadar salah satu rukun iman yang terakhir. Ya. Yang keenam. Qadha itu artinya adalah keputusan Allah. Qadha artinya keputusan Allah. Kalau kadar adalah kapasitas dari keputusan itu. Misal contoh, lapar adalah kodoknya Allah keputusan Allah semua makhluknya manusia maksud saya tentu ada ada juga jin ada juga eh, hewan-hewan uh, itu merasakan rasa lapar ada beberapa makhluk mungkin tidak merasakan itu ya, yang dianggap kita anggap benda mati tapi kita anggap misalnya manusia lapar manusia itu adalah kodoknya Allah keputusannya Allah kemudian kodok ini selalu diikuti dengan kadar kapasitasnya artinya gini pada saat kita lapar Allah memberikan sinyal ke tubuh kita, ah, ini tubuhmu sedang butuh makan nih. Lalu kemudian pada saat kita makan, ada kadarnya nggak? Ada. Dengan kita makan sepiring misalnya, dua piring, lalu Allah kasih isyarat, udah kenyang. Berarti tubuh kita sudah nggak butuh. Kalau ya ben, bensin di mobil kita atau di motor kita itu sudah full tanki, udah nggak bisa ditambah lagi, tumpah nanti kalau ditambah. Kan begitu. Nah ini cara memahami kodok dan qadar, itu yang dimaksud. Jadi ada qadanya Allah, keputusan Allah diikuti dengan kadarnya. Kehidupan dunia ini qadanya Allah, keputusan Allah diikuti dengan kadar. Ada saatnya dunia ini hancur gitu kan. Ada qada dan qadar Allah. Ini salah satu rukun iman kita. Ada sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, menolak qada dan qadar karena mereka tidak faham. Hanya karena tidak faham ditolak gitu kan. Padahal sebenarnya ini harus difahamin. Dalam memahami qada dan qadar Allah ini, <clears throat> kalau biasa kita sebutkan bahasa sederhana di Indonesia ini takdir. Nah, takdir Allah, tapi tidak dirinciin. Takdir, takdir itu berarti sudah qada dan qadar. Kalau tadi memang iman kepada qadar saya rincikan secara makna dua-duanya, tapi ini satu lingkup. Takdir ini, Bapak Ibu sekalian ada dua macam dalam agama kita. Ada namanya takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar. Takdir mutlak yang kita tidak ada campur tangan di situ Takdir berarti keputusan Allah ya. Kita nggak ada campur tangan di situ. Seperti misal takdir ini per, uh, uh, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam, oksigen yang harus dihirup oleh hidung, kalau enggak kita akan mati. Kita nggak mungkin kalau tutup hidung kita akan mati. Berarti ada kodoknya Allah di situ, ada takdir Allah di situ. Tapi itu mutlak, nggak bisa kita nolak. Lahir dari rahim ibu siapa? Kalau lapar kita harus makan, kalau capek kita harus tidur, gitu kan? Kemudian sebagaimana kita hidup, kita anak-anak dulu bayi, anak-anak remaja, seperti sekarang masya Allah banyak orang yang sedang di masa-masa puncaknya, nanti tua, nanti mati. Sekuat apapun dia, itu sudah sebuah qadanya Allah. Keputusan Allah, gitu kan? Kadarnya masing-masing dikasih umur ada yang 60, ada yang 70, ada yang 30, ada yang masih bayi mati. Itu kadarnya Allah yang tentuin. Ini mutlak. Kita nggak ada campur tangan situ. Termasuk kita nggak bisa milih. Saya nggak mau ibu ini, saya mau ibu itu nggak bisa. Lahir ini ibu kamu, ini ayah kamu. Selesai, terima. Sudah begitu tuh namanya qadha Allah SWT. Tapi ini mutlak ya. Kita nggak ada campur tangan di situ. Takdir yang kedua ada campur tangan kita. Namanya takdir ikhtiar sesuatu yang Allah tentukan di lauhil mahfud untuk setiap individu di antara makhluknya anggaplah kita lawan manusia aja supaya lebih kerucut setiap manusia ya apa yang akan dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari namanya af'al ibad gitu kan itu apa yang dia lakukan Allah sudah tentukan di lauhil mahfud tidak akan berubah lagi tidak akan berubah lagi tapi Allah catatkan sesuai dengan pilihan hamba itu pada saat dia hidup jadi sebelum kita diciptakan nih, saya Khalid Basalama ini sudah ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ah, orang ini kalau saya ciptakan nanti, saya ciptakan makanan, minuman, pakaian, teman-teman yang manusia yang sekitarnya, nanti Allah sudah tahu saya ini akan pilih apa saja sehari-hari nih. Oh ini air dikasih nih. Saya tidak belum minum sekarang, tapi pada saat saya minum, Allah sudah tahu dari sebelum saya diciptakan, saya akan minum air ini. Dicatatlah sebagai takdir saya. Jadi takdir ikhtiar ini Allah nggak paksain kita. Beda dengan mutlak tadi. Mutlak itu memang Allah sudah taruh sistem alam semesta. Termasuk di mutlak ini ajal. Kalau takdir ikhtiar ada campur tangan kita. Di dalamnya jodoh. Jadi jodoh itu takdir ikhtiar. Ya, gitu. Kalau ada A, B, C, saya suka, saya mau nikah, ada tiga opsi perempuan. Lalu saya pilih si C. Pilihan siapa itu? Pilihan saya sendiri kan? Nah itu namanya takdir ikhtiar. Kalau saya pilih si C, ya udah Allah sudah tahu saya akan pilih si C nantinya. Dan di situ ada takdir kehidupan lagi, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Jadi ada namanya takdir mutlak, ada takdir ikhtiar. Satu-satunya takdir eh, seperbuatan yang masuk di dua takdir ini mutlak dan ikhtiar adalah rezeki. Rezeki ada yang mutlak, ada yang ikhtiar. Yang selain rezeki nggak ada lagi di mutlak atau di ikhtiar tapi di ikhtiar ini adalah perilaku kita sehari-hari makan tidur bergaul menikah itu semua namanya ikhtiar pilih jurusan kuliah warna baju itu semua ikhtiar Allah bebasin silakan cuma Allah kasih kaidah yang halal ini yang haram jangan gitu kan Nah satu-satunya perilaku kita yang masuk di dua takdir ini Mutlak atau ikhtiar dan ikhtiar adalah rezeki Nah rezeki ini Bapak Ibu sekalian seperti sebuah pohon. Ada buahnya yang berjatuhan, ada buahnya yang bergelantungan. Yang berjatuhan ini, ya, dan ini orang kafir, orang beriman semua dapat ya. Rezeki Allah SWT dikasih semuanya. Tapi yang berjatuhan ini semua orang bisa dapat tanpa upaya pun. Seperti udara yang kita hirup. Tidak pernah ada usaha khusus gitu. Pernah gak kita khususkan jadwal jam sekian saya mau hirup oksigen? nggak bisa itu sudah jalan dengan sendirinya gitu kan mata menangkap cahaya kadar oksigen yang kita hirup <clears throat> kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan apapun yang kita dapatkan seperti air saya nggak pernah pesan tadi tiba-tiba saya dikasih kemudian saya minum ini rezeki mutlak namanya gitu jadi mutlak kita tidak ada campur tangan di situ itu kita akan dapatkan sampai kita mati dan ini masuk dalam sabda Nabi saw kalau seseorang lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian maka rezekinya akan mengejar dia sebagaimana mati mengejarnya maksudnya rezeki mutlak pasti ada orang subhanallah pas sudah tua sekali dapat warisan banyak jadi kaya raya tiba-tiba karena memang itu mutlak akan datang kepada dia dalam hadis yang lain dikatakan Kata Nabi SAW hadis sahih riwayat Imam Ahmad Tidak ada seorang pun akan meninggal dunia kecuali semua rezekinya Maksudnya yang mutlak akan diberikan kepadanya. Ada rezeki yang lain masuk dalam takdir ikhtiar. Jadi kalau tadi saya bilang pohon ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Nah, ada buah yang bergelantungan Bapak Ibu sekalian. Kita untuk naik mengambilnya harus pakai tangga. Tangga ini ilmu pengetahuan, keterampilan. Ada orang sengaja sekolah sampai S1, S2, sudah S2 mau S3 supaya nanti dia ngajar gajinya lebih banyak misalnya. Ada orang punya satu toko ingin buka lima toko, gitu ya. Kan itu ikhtiar dia ya. Buka cabang, buka franchise, buka apa, kan itu ikhtiar dia. Nah ini berarti rezeki yang ada di atas pohon, dia naik tangga, tangga ini fasilitas yang dia pakai itu dia bisa pilih jurusan apa dia kuliah jenis usaha apa yang dia mau buka nanti naik tangga pada saat dia naik di atas dia boleh petik sebanyak mungkin yang ada di situ buah-buahannya hanya saja syaratnya petik buah yang bagus saja, yang berkualitas, halal dan tayyib. Yang berulat, yang busuk jangan ambil. Itu yang haram. Sudah azan? Baik. Insya Allah kita lanjutin seperti biasa setelah sholat e, isya nantinya. Tapi saya sarankan setelah sholat ba'diyah. Insya Allah setelah sholat ba'diyah, e, hanya insya Allah tidak mengambil waktu lima menit, kita lanjutkan masalah qada dan qadar ini dan tentu memang tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan tapi saya akan lanjutkan penjelasan saya tadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum عليكم wabarakatuh. Alhamdulillah. وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام masih melanjutkan bahasan tentang qadha dan qadar <clears throat> saya akan bacakan Imam Al-Zahabi eh, eh Imam Abu Bakar Al-Izzair berkata seorang mukmin beriman kepada qadha dan qadar Allah saya sudah katakan tadi qadha adalah keputusannya Allah qadar adalah kapasitasnya kita diciptakan oleh Allah, diberikan kekuatan. Semua itu adalah qada'annya Allah. Tapi ada kadar. Kadarnya adalah kapasitasnya. Ada orang yang dikasih lebih besar kekuatannya, ada orang yang lebih sedikit. Dan tidak mungkin sama antara kekuatan kucing sama harimau. Itu namanya kadarnya. Seorang mukmin beriman kepada qada dan kadarnya Allah. Semua ini qada dan punya kadarnya Allah. Tidak terkecuali di langit dan di bumi kebijaksanaan dan kehendaknya Allah dan beriman bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam wujud ini hingga perbuatan manusia yang bersifat ikhtiar atau pilihan melainkan didahului oleh pengetahuan Allah dan takdirnya dan beriman bahwasanya Allah Azza wa Jal Maha Adil di dalam qadha dan kadarnya Maha bijaksana di dalam segala perbuatan dan tindakannya dan beriman bahwa kebijaksanaannya Allah itu bergantung kepada masyiah, kehendaknya Allah, mutlak. Maka apa saja yang dia kehendaki pasti terjadi dan apa saja yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi dan tiada daya serta tidak ada pula kekuatan melainkan dengan pertolongan darinya dari Allah. Iman yang demikian itu karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi ini bukan karangan, tapi memang ada buktinya. Dalil secara wahyu dan dalil secara akal. Dalil-dalil nakli yang pertama informasi dari Allah Azza wa Jal berkenaan dengan hal tersebut seperti firmannya tentang takdir surah Al-Qamar ayat 49 A'udhu billahi rajim inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut dengan kadarnya ukurannya Firmannya tentang pengetahuan dan takdirnya atas segala sesuatu tidak terkecuali, tidak ada yang luput dari ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hijr ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in min syai'in illa 'indana khaza'inu illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidak ada sesuatu pun. Kata-kata sesuatu berarti benda mati dan benda hidup di mata manusia, semuanya. Melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Khazanah artinya penentuannya, kapan diciptakan, apa yang dibutuhkan, kapan dimusnahkan, kemudian kapasitas yang dibutuhkan semuanya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya air, udara, semua ini ada ukuran, ukuran semua dengan tatanan yang sangat rapi. Gitu. Firmannya tentang segala sesuatu telah dicatat semenjak zaman azali sebelum diciptakan manusia. Gitu. Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab atau lohil mahfud sebelum kami menciptakannya maksudnya menciptakan segala sesuatu tadi itu di antaranya manusia semuanya sebelum Allah ciptakan Allah sudah catatkan semua terjadinya kapan di mana kadarnya semua sudah dicatatkan sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah kita tahu hadis Bukhari kan, di mana Nabi SAW mengatakan pertama yang Allah ciptakan adalah pena dan Allah suruh catat semua makadir, semua yang akan terjadi. Sebelum langit, sebelum bumi, sebelum semuanya malaikat-malaikat yang paling pertama Allah ciptakan kalam, sebuah pena, suruh catat semuanya, gitu kan. Semua apapun yang terjadi termasuk jumlah malaikat, siapa saja namanya, nama-nama tubuh-tumbuhan, jumlah bintang-bintang, kadar, semua dicatatkan. Firmannya juga tentang segala musibah yang terjadi adalah dengan izin darinya. At-Tagabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Ulama rincikan begini supaya memahami makna tafsirnya. Ada musibah yang mutlak. Masuk dalam takdir mutlak tadi. Bapak Ibu nggak bisa meleset darinya seperti misalnya ada orang lahir cacat. Mutlak. Mau orang tuanya nangis kah, mau diapain, udah begitu pilihannya Allah. Ada lahir buta. Atau ada orang berjalan kehidupannya biasa saja, gitu kan? Tapi di masa tuanya buta. Ada orang stroke kadang-kadang tanpa sebab, tidak ada sesuatu yang ya mungkin kalau sebab manusiawi dikatakan ada sedikit lebih makanan misalnya jadi ini sifatnya musibah yang mutlak. Memang pasti datang kepada kita. Tapi bagi orang beriman itu kebaikan. Karena kata para ulama kadang-kadang ada derajat di surga kita nggak bisa jangkau derajat itu kecuali dengan amal soleh 100 tahun. Sholat malam 100 tahun, bakti orang tua 100 tahun, ya sodakah 100 tahun, umur kita cuma 60. Bagaimana caranya kita dapat derajat itu? Kata para ulama Allah coba makhluk tadi itu manusia itu dengan 10 tahun sakit 10 tahun itu mengangkat langsung ke derajat itu makanya makna hadis yang berbunyi juga riwayat Bukhari siapa yang Allah cintai man ahabbahullah yusib minhu pasti Allah coba dia uji dia gitu kan karena ujian ini akan sangat bermanfaat bagi orang yang beriman bermanfaat sekali karena dengan cobaan kita jadi tahu bagaimana caranya dekat dengan Allah. Sama nggak Pak Bapak Ibu sekalian? Kita kalau lagi ada cobaan berat, kemudian kita berdoa. Sama nggak dengan kalau tidak ada cobaan? Lain. Berarti sebenarnya Allah sedang rindu dengan kita itu kalau sedang ada cobaan tuh. Karena kalau ada cobaan kita jadi lebih bagaimana ya jalan keluarnya? Kita kayak terhimpit, terkerucut sampai bawa ke jalan Allah. Ujung-ujungnya kalau sudah minta bantuan sama teman ini, teman itu tidak berhasil, Terakhir masuk masjid nangis sujud. Allah mau sampai pada tingkat itu kita sentuh. Dan sebenarnya orang yang cerdas, musibah itu kalau datang dengan kadar waktu tertentu, ada kadarnya ya. Nggak ada orang musibah terus itu. Ujung-ujungnya dia akan mati. Kalau mati hilang kan masalahnya. Orang biar kena kanker, biar kena tumor, begitu ruhnya tercabut, masih ada adakah kankernya? Coba suruh cek, nggak ada lagi subhanallah. Orang biar sakit kanker, coba jenazah kalau sudah mati, kemudian dicek lagi, sudah nggak ada lumur keluar dari tubuhnya dengan sendirinya, gitu kan? Ada kadarnya itu, ada waktunya di mana dia sudah akan habis. Jadi ada musibah yang datang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan memang cobaan. Tapi yang datang di sini sifatnya musibah individual ya. Secara pribadi-pribadi orang datang ini kehilangan barang, ini gini, ini gini itu ada. Kalau musibah yang sifatnya global, umum, kayak bencana alam, longsor, itu nggak datang kecuali memang karena masuk dalam takdir ikhtiar. Karena perilaku manusia. Allah nggak pernah datangkan musibah besar tanpa sebab. Saya kalau tidak salah ingat dalam surah Hud ayat 11 ada bunyinya begini. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Muhammad sampaikan kepada seluruh pengikutmu bahwasanya Tuhanmu Allah tidak akan pernah mendatangkan bencana global merata kecuali eh, secara zalim artinya mereka tidak berbuat salah jadi kalau yang datang individual bisa masuk ke masalah takdir mutlak tadi misalnya tiba-tiba orang lahir lumpuh dan seterusnya kalau datang sifatnya global Berarti masuk dalam ikhtiar karena ada perilaku manusia di situ penyebab bencana alam. Mereka tebang pohon-pohon di gunung, lon, gundul, hujannya jadi banjir. Kan mereka penyebabnya, gitu kan? Seperti itu. Jadi ada campur tangan manusia. Ada juga <clears throat> yang difahami juga di sini poin kedua dalam masalah musibah. Ada sesuatu yang memang itu berbahaya buat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan misal racun jangan minum racun misalnya kan itu Allah kasih ilmu pengetahuan manusia ini berbahaya komposisinya ditahu ini racun ini racun ini jangan diminum berbahaya bisa mematikan manusia-manusia dokter ilmuwan nyebarin berita ini jangan diminum ditulis besar-besar bahayanya tapi ada orang iseng Bapak Ibu sekalian datang minum sengaja dia minum itu maka di sini dia juga kena musibah, tapi kena perbuatannya dia, cuma individu. Jadi makna ayat di sini yang mengatakan tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau ada orang bilang saya mati mati, mati minum racun, takdirkah itu? Apakah Allah dengan izin Allah? Jawabannya iya. Karena Allah sudah catatkan takdirnya kalau minum racun mati. Tapi dia yang minum, kan itu kenalah dia takdirnya Allah di situ ini yang dimaksud dengan makna dengan izin Allah faham maksudnya ya jadi biasa ada orang su'udhan sangka buruk dengan Allah kalau memang berzina itu adalah takdir sholat adalah takdir kalau begitu, masuk neraka adalah takdir, masuk surga adalah takdir Allah, karena dia tidak faham dari pembagian mutlak dan ikhtiar ini, dari awal tidak difahami apa yang saya jelaskan, maka dia akan bilang, kalau begitu ya enggak, berarti Allah tidak adil. Saya masuk neraka. Ada orang dimudahin sama Allah ibadah, anu saya dimudahin berbuat dosa. Padahal sebenarnya ikhtiar dia itu. Ikhtiar dia. Termasuk semua jenis ibadah itu ikhtiar, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan ya. Sholat, haji, baca Quran, zikir itu takdir ikhtiar. Bukan mutlak itu. Ini itu. Karena kita bisa sholat bisa enggak. Tapi kalau sudah sholat, Allah bilang dapat pahala ini, dapat pahala ini, nanti masuk surga, surga itu begini, begini, begini, begini. Terjadilah takdir Allah karena kita melangkah ke situ. Tidak sholat atau berzina mencuri, ada juga takdirnya Allah di situ tuh. Kalau kamu mencuri tangan kau dipotong, nanti di akhirat masuk neraka, neraka itu begini, begini, begini, begini. Berarti semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dengan ayat. Firmannya juga tentang takdir Allah pada manusia. Dalam surah Al-Isra ayat 13. minasyaitonir rajim Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Maksudnya makna ayat ini adalah manusia itu sudah Allah tahu apa yang dia buat sebelum dia lahir sampai dia mati. Ini Bapak Ibu hadir di sini nih, kita cuma bisa planning kan, program besok mau buat apa. Tapi kita tidak pernah tahu kita bisa lakukan atau tidak. Cuman Allah di Lauhil Mahfud sudah catat. Hari ini, tanggal ini, besok kita mau makan apa, besok kita keseleo di mana, besok kita mau tidur di mana, kita mau ketemu sama siapa, sudah catat semua di Lauhil Mahfud. Dan berjalan sesuai dengan itu. Allah nggak zalimi. Allah dengan keluasan ilmunya. Disebutkan dalam akhir surah Al-Anfal ini kaidah penting dalam qada dan qadar. Akhir surah Al-Anfal Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah telah meliputi segala sesuatunya. Di alam semesta ini termasuk manusia dalam kehidupannya dengan keluasan ilmunya. Maksudnya apa? Allah sudah tahu siapa di antara kita ahli surga dan ahli neraka karena Allah tahu dengan kemahakuasaannya tanpa mendolimi hambanya, tahu ini orang kalau hidup pilih jalan apa saja. Orang kafir itu menjadi kufur atau beriman ikhtiar. Ikhtiar. Kan dia bebas kan? Bisa dia beriman, bisa tidak. Tapi Allah selalu berikan peringatan-peringatan. Kan? Sinyal-sinyal terus datang ya. Selalu Allah datangkan sinyal seperti orang kalau mau berbuat dosa, mau mencuri nih, ada sinyal takut, khawatir ketangkap. Allah tahan dia tapi dengan cara itu sinyal-sinyal takut-takut mungkin kepeleset mungkin kedengaran suara supaya dia berhenti tapi kadang-kadang dia terus ngotot lakukan terjadilah takdir Allah itu dengan izin Allah mencuri misalnya digebukin kan itu padahal ada peringatan-peringatan ya semua orang kafir subhanallah di muka bumi ini pasti punya sinyal hidayah datang bertubi-tubi tuh bertubi-tubi datang mungkin dia dengar azan mungkin dia lihat orang Islam mungkin ada yang tegur dia mungkin dia baca buku banyak tinggal dia mau tangkap nggak makanya nanti Kata para ulama, ahli neraka, wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua selamat dari neraka. Ahli neraka ini Bapak Ibu sekalian masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilannya Allah. Mereka bilang pantas kami masuk karena kami yang pilih perbuatan itu. Tuh. Karena kan perbuatan semua dia yang pilih kan? Ini ikhtiarnya dia. Makanya kita harus jeli. Allah berikan akal fikiran. Kata Nabi SAW perhatikan al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli tidak mungkin Allah turunkan tangan dari langit, langit Bapak Ibu sekalian berhentikan kita dari dosa. Tidak mungkin. Atau tangan dari langit memaksa kita sholat. Ada orang, kenapa kamu nggak sholat malam akhi, ukti, iya ya, kapan ya? Seakan-akan berharap ada tangan dari langit maksain dia bangun sholat. Nggak mungkin. Tapi sinyal Allah datang. Tiba-tiba kadang-kadang kita kaget. Niat saja, niat mau bangun sholat malam. Coba nanti malam niat, pasti terkaget tuh. Allah bangunin sholat gitu kan apa saja dia niat kalau kita niat sebentar saya mau sholat berjamaah pasti perhatikan pasti dengar azan kuping kita subhanallah ada sinyalnya Allah datang gitu kan sinyal begitu juga kalau bahasa kita mau berbuat dosa selalu ada sinyal untuk berhenti ada orang mau selingkuh subhanallah kalau memang Allah berikan peringatan kadang-kadang ada yang telepon pasangannya tahu telepon berapa kali kerang kering peringatan hatinya bi was was ragu gitu kan semua itu sinyal dari Allah SWT. Tapi Allah tidak mungkin turunkan tangan dari langit. Harus kita menyadarinya jeli. Quran di rak lemari kita tidak akan pernah bisa dibaca kalau Bapak Ibu tidak ikhtiar, berdiri, baca. Karena syaitan selalu membuat kita terlambat, gitu kan? Supaya hilang pahalanya. Padahal kalau hari itu kita tidak baca Quran misalnya, nggak berdosa. Tapi buku amal kita untuk hari itu sudah kosong dari baca Quran. Biar kita nangis darah mau perbaikin gak bakal bisa hari ini. Besok Allah alam kata para ulama orang mukmin yang jeli adalah dia tahu dua dia tahu poin penting dalam hidupnya. Yang sudah berlalu adalah masa lalu, dosa dia beristighfar kepada Allah karena tidak mungkin diperbaikin. Kalau dia berbuat pahala dia bersyukur. Hari ini milik dia. Hari ini dia hidup, hari ini apa yang Allah mudahkan depan matanya, majelis ilmu, dengar azan mau sholat, puasa waktunya puasa, ada fakir miskin gak ke hari ini rebut semaksimal mungkin pahala itu, hari esok adalah sesuatu yang gaib dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka esok itu cuma sebuah sebuah program, tapi hari ini adalah hari emas kita. Cuma masalahnya yang sudah lalu ini sudah habis, nggak bisa diperbaikin. Makanya harus jeli. Lalu dikatakan di sini juga Kata beliau firmannya tentang segala musibah yang menimpa itu terjadi berdasarkan qadha dan kadarnya Allah. Surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh orang-orang yang beriman dari umatmu sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Artinya yang musibah datang mutlak tadi Allah yang takdirin dan pasti Allah tahu yang lebih baik buat kita. Kemudian juga kalau kita lakukan perbuatan yang baik maka itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah tetapkan itu berikan kemudahan buat kita tinggal kita menjalankannya.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 yang nyata atau lahil mahfud firmanya juga tentang kehendak atau masyianya keinginannya Allah At-Takwir 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan kau tidak dapat berkehendak menempuh suatu jalan kecuali apa yang dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Sama tadi memahaminya eh? Jadi misalnya Allah menciptakan Bapak Ibu sekalian kebaikan dan keburukan. Semua Allah ciptakan ya. Tidak boleh kita mengatakan oh yang baik saja Allah ciptakan berarti kita menghilangkan sifat Allah pencipta. Ya, Allah itu khaliqu kulli syai yang baik dan buruk. Tapi Allah menciptakan baik dan buruk, ya, menyuruh kita melakukan kebaikan, melarang kita berbuat keburukan. Kalau kita pilih kebaikan, maka Allah berikan apa yang dijanjikan. Di situ sebagai takdirnya. Dan kalau kita lakukan keburukan juga sama, ya. Allah berikan jalan, ada jalan. Orang kalau mau berzina, orang kalau mau mencuri bisa dapat, bisa jalan ke situ ya, itu dengan masyianya Allah Allah juga di situ karena tidak mungkin orang punya kekuatan tadi, orang punya ide, orang mau melangkah ke tempat yang salah kecuali juga dengan izin Allah kan. Ya. Semua ada, tapi ini Allah larang, ini Allah bolehkan. Allah ciptakan babi tapi Allah haramkan supaya nggak disentuh. Tapi kalau ada orang mau makan babi, ya Allah biarkan. Dengan masyianya, maksudnya itu dengan kehendak Allah ta'ala karena Allah sudah ciptakan semua. Bisa ditangkap ini Bapak Ibu sekalian? Baik. Kemudian ini makna ayat ya, karena jangan sampai kalau antum lagi baca ayatnya bingung apa maksudnya ini dan apa yang tidak di, tidak dapat apa yang kamu tidak dapat ya. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan kecuali apa yang dihendaki Allah, Rabb semesta alam. Artinya Allah sudah tentukan ciptakan semua baik dan buruk tapi Allah suruh kita berbuat baik. Cuma kalau orang berbuat buruk Allah juga nggak larang. Maksudnya Allah nggak nggak tahan dia, gitu kan? Ini juga dengan masyiannya Allah, dengan kehendaknya Allah. Juga firmanya tentang qadha di dalam surah <clears throat> Al-Anbiya ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal sabaqat lahum lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Makna ayat ini adalah kata para ulama, orang-orang yang telah mengikuti jalan-jalan baik yang telah kami ajarkan. Maka pasti mereka akan dijauhkan dari neraka. Kan gitu. Jadi semua yang baik-baik, sholat, puasa, zakat, perintah, yang halal dinikmatin, maka pasti mereka jauh dari api neraka. Di sini maksudnya Allah SWT memastikan kalau baik dilakukan maka janji Allah benar. Kalau buruk dilakukan Allah berikan dia kesempatan tapi diingatkan ingatkan kalau dia lakukan maka akan ada ancaman Allah subhanahu wa ta'ala juga firmanya tentang masyiah kehendaknya Allah surah Al-Kahfi ayat 39 A'udzu billahi minasyaitonir rajim walaula iddakhalat walaula iddakhalta jannataka qulta ma Allahu la quwata illa billah dan mengapa ini ada dua orang dulu dari Bani Israel saling mengingatkan satu temannya mengingatkan yang lainnya dan mengapa kamu tidak mengucapkan tak kala kamu memasuki kebunmu Masya Allah ya masya Allah artinya ini semua dengan keinginannya Allah nggak boleh kita bercocok tanam buahnya panen besar oh ini karena ilmu saya nggak bisa sampai di mana ilmu anda emang ilmu anda yang menentukan ini manis atau tidak warna kulitnya seperti itu atau kadar pembuatannya ukurannya seperti itu tidak ilmu itu penyebabnya saja dan yang ajarkan juga Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh ini semua sesuai dengan kehendak Allah ya sehingga ini terwujud tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir dalam poin yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 43 tentang petunjuk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami sekali-kali tidak akan pernah mendapat petunjuk kecuali kalau eh, kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Jadi ini juga berhubungan dengan masyiannya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak mungkin orang mendapatkan sesuatu dengan ilmunya sendiri tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala namanya masyiah namanya masyiah. Jadi semua ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam sampai sini. Kalau mau nanti kita lanjutkan syarah pertemuan akan datang. Kalau ada yang mau uh, bertanya silakan ditulis insyaallah. Ya sebentar Pak, saya bacain dulu yang sudah ditulis. Tolong pertanyaannya sesuai dengan tema ya. Jadi jangan kemana-mana supaya lebih fokus. Set saya baru menikah satu tahun antara syarat nikah saya tidak ingin ditinggal di Kalimantan. Suami terima itu, namun kadar Allah tiga bulan lalu saya dipaksa suami pindah, tapi suami di Jakarta. Gara-gara itu saya tinggal, saya ditinggal suami hingga saat ini tanpa nafkah, tanpa e, komunikasi. Waktu itu saya diusir pulang ke orang tua. Apa nasihat Ustadz untuk saya? Ini ada hubungannya dengan qada dan qadar lain. <laughs> ini subhanallah di setiap pengajian selalu saya ingatkan. Kalau kita bahas sesuatu tema, jangan lagi bahas masalah rumah tangga, masalah hukum riba, itu lain, itu ada babnya. Ya. Itu ada babnya. Dan kalau mau ada masalah seperti ini konsultasi bisa via SMS, bisa di WhatsApp saya atau bisa nanti setelah selesai materi jadi lebih lebih luas ya. Karena gini, kadang-kadang ada efek yang negatif dari pertanyaan. Ya. Tolong yang bertanya jangan tersinggung, saya tidak. Insya Allah saya akan jawab sebentar lagi. Tapi saya ingatkan begini, tadi yang kita bahas satu jam lebih itu, gitu ya. semua itu ilmu yang padat. Gitu. <laughs> Ini bisa buyar hanya karena pertanyaan. Bisa buyar itu. Jadi minimal ada yang hilang karena masuk informasi lain yang berbeda. Kan itu. Makanya lebih baik fokus gitu kan. Berhubungan dengan masalah takdir, qada dan qadar ini. Itu yang penting untuk ditanya. Kalau masalah rumah tangga kadang-kadang subhanallah saya bahas masalah apalah ya, masalah eh, hal-hal e, yang mendasar berhubungan dengan masalah akidah. Kemudian pertanyaannya jauh sekali gitu. Nah, jauh dari tema, gitu. tidak masuk di situ. Maka saya sarankan untuk e, tidak seperti itu. Baik, masalah rumah tangga memang ada sebuah hadis Nabi SAW memang katakan al mu'minuna ala syurutihim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya orang mukmin harus mengikuti syaratnya. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan seorang wanita boleh memberikan syarat selama tidak bau maksiat kepada Allah sebelum nikah sebagaimana suami calon suami boleh memberikan syarat. Di antara syarat seperti ini. Kalau si perempuan sebelum menikah mengatakan, saya terima lamaran Anda, tapi dengan syarat saya nggak mau keluar dari Kalimantan. Kalau suami sudah mengatakan calon suami iya, dia nggak boleh paksain, nggak boleh. Ya, syarat kecuali si istri yang tanazul, tanazul artinya baiklah kalau gitu, saya ikut sama kamu Nggak boleh setelah nikah dia bilang kamu kan dalam Islam harus patuh dengan suami. Nggak bisa. Syarat anda sudah sepakati, gitu kan? Jadi jangan iakan syaratnya. Misalnya kita bilang, oh nanti dilihat, gitu kan? Nanti kita pertimbangkan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Itu lebih baik daripada kita mengiakan. Termasuk dalam pernikahan, kalau ada seorang wanita mengatakan saya terima lamaranmu tapi kamu jangan nikah lagi, misal Si laki-laki mengatakan iya, nggak boleh dia poligami. Nggak boleh. Dia terima syaratnya, kan gitu. Kecuali si istri ridho. Di sini babnya ridhonya nih. Tapi kalau dia bilang saya nggak bisa terima itu karena itu hukum Allah dan kita tidak tahu, gitu kan? Itu masalah saya nikah lagi saya tidak tahu. Nanti dilihat. Itu kita jelaskan apa adanya. Kan gitu. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada syarat yang sudah diiyakan. Ini jadi syarat. Jadi di sini kalau saya tangkap pertanyaan ini maka si suami berdosa nggak boleh. Apalagi dia sampai memberhentikan nafkah. Istri yang boleh diberikan, berhentikan nafkah kalau dia nusyul, membangkang, nggak mau layanin suami, nggak jalankan kewajibannya. Misal memang si istri tanpa ada syarat sebelumnya, ya, menikah saja begitu. Maka wajib tinggalin Kalimantan. Bukan cuma Kalimantan, Indonesia pun dia harus tinggalkan. Gitu kan? Kalau emang itu syaratnya nggak bisa, suaminya tinggal di mana misalnya, dia harus ikut. Nggak bisa nggak. Memang kewajiban dia kan, kewajiban dia menemani suaminya nggak boleh. Di mana suaminya dia harus melayanin. Itulah kewajibannya Allah gantungkan surga untuk dia di situ. Allahu alam. Jadi yang saya tahu si suami salah di sini. Dan saya sarankan ibu untuk berdoa mendoakan agar Allah berikan dia hidayah dan suruh juga dia konsultasi dengan beberapa ustadz-ustadz di daerah di mana dia tinggal ya untuk eh, apa namanya Eh, dia bertanya masalah hukum syari. Kalau memang dia tidak mau ya istikharah kepada Allah SWT minta petunjuk ini dilanjutin atau enggak gitu kan. Seperti itu. Kalau laki-laki sholat wajibnya lebih banyak di rumah daripada berjamaah di masjid, apakah berdosa? Ini bab sholat ini. <laughs> Ini bab sholat. Tanya masalah qadha dan kadar. Dan apa, apakah berdosa dan apakah sholat wajib di rumah tetap ada dapat pahala? Lebih besar dosa tidak berjamaah atau lebih besar pahala sholat di rumah. Jadi memang ini khilaf di antara ulama. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan. Kalau tidak ada udur, maka harus ke masjid, gitu loh. Kan Cuma Imam Syafi'i tidak mengatakan berdosa. Nggak dikatakan berdosa. Ini pendapat beliau berpegang pada hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi Sholat seseorang di antara kalian di pasar ya dan di rumahnya dibandingkan sholat di masjidnya perbandingannya 25 kali lipat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, di sini Nabi SAW hanya membedakan kadar pahalanya. Menurut beliau, pada saat itu memang masih sangat terbatas sekali buku-buku gitu kan. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, sementara imam-imam yang memang madhab yang lain seperti uh, Imam Abu Hanifah sudah meninggal sebelum beliau. Sebab Abu Hanifah lahir tahun 100, eh, meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun itu. Dan kata para ulama, imam-imam yang makin dekat dengan sahabat dan tabi'in itu sebenarnya makin dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan kebenaran. Karena mereka lebih dekat dengan generasi yang menerima wahyu, ya. Beda antara kita sekarang dengan orang-orang yang hidup tahun berapa yang dekat dengan para sahabat kan beda tentunya. Artinya di sini bedanya ini karena mereka ya, lebih lebih dekat ya, lebih faham Tapi bukan berarti mereka benar semua tidak. Kalau kita temukan dalil sekarang memang lebih kuat ya kita wajar untuk mengikutinya kan gitu. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah Imam Syafi'i sempat belajar dengan beliau, gitu kan? Imam Malik dan Imam Abu Hanifa serta diikuti dengan muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad gitu kan yang terkenal dengan ahli hadis mengatakan sholat berjamaah di masjid wajib bagi laki-laki kecuali punya udur syari artinya kalau tidak sholat berjamaah di masjid dosa mereka berpegang pada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Muslim saya pengen sekali kata Nabi ada yang menggantikan saya menjadi imam kemudian di apa dikomahkan syarat lalu ada yang gantikan saya jadi imam kemudian saya membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak pergi sholat berjamaah di masjid setiap dalil syar'i, dalil agama yang diikuti dengan ancaman yang tegas, dilaknat, Allah murka masuk neraka, gitu kan? Seperti ini Nabi bilang saya akan bakar rumahnya, itu berarti dosa besar, kan gitu? Itu berarti dosa besar. Makanya jumhur ulama mengatakan dosa besar kalau dia tidak sholat tanpa udur ya ke masjid. Tentu saja kita di sini tidak memaksakan pendapat, tapi kalau saya pribadi Allah alam, saya menyarankan agar sholat di masjid. Hanya ke masjid, hitungan menit, dapat pahala setiap ke masjid dapat satu istana di surga, bukan di menteng. Ini bukan di Kemang, bukan apartemen di Kalibata City. Kita dikasih satu tingkat apartemen, 10 apartemen aja sudah bangganya luar biasa. Dikasih istana di surga hanya ke masjid turun sebentar, kunci apartemennya turun sebentar ke sini. Habis sholat kembali lagi, makan, minum, tidur silakan. Dapat satu istana di surga. Pulang, nih nih, turun dari sana, turun sini, istana. Balik lagi ke sana, istana lagi. Ngapain nggak sholat di masjid coba? Kan gitu. Belum lagi pahalanya, 25 kali lipat, 27 derajat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah perbandingan 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas satu derajat ke derajat di atas yang 27 itu jaraknya 500 tahun. Artinya apa? Sholat sendiri dengan berjamaah bedanya ribu tahun. Derajatnya di surga ini. Ngapain? Hanya karena malas melangkah ke masjid kecuali memang antum sakit. Ya lain ada udur ya. Dan luar biasanya nih ada hadis yang lebih mulia. Saya selalu ngiming-ngimingkan diri saya ya selalu, selalu apa niang-niangkan dalam benak saya hadis ini gitu. Kata Nabi SAW, siapa yang terbiasa melakukan sebuah perbuatan pada saat dia lagi dalam keadaan sehat, lagi dalam kayak gini nih kita hadir majelis ilmu, kalau puasa Senin Kamis, sholat berjamaah di masjid, maka Allah akan memberikan dia pahala ibadah itu pada saat dia ada udur. Misal tiba-tiba orang gila, selama dia belum meninggal pahala sholat jamaahnya ada terus tuh Pahala puasa Senin Kamis terus jalan. Musafir tetap dapat walaupun dia tidak puasa Senin Kamis dapat pahala Senin Kamis karena dia biasa mengerjakan pada saat dia lagi tenang. Enak sekali itu. Kalau kita di kantor, ya dengan ini biasanya kalau teman-teman dikasih contoh kantor dan gaji cepat faham gitu. <laughs> Jadi kalau kita di kantor, kata atasan kita, pokoknya kalau kamu kerjakan pekerjaan ini misalnya, gitu kan. Berapa hari saja, Walaupun nanti kamu cuti, kamu libur, gaji kamu, bonus kamu semua saya kasih. Pasti orang akan berlumba-lumba gitu kan. Jadi sholat di masjid ngapain sholat? Nah, tapi kita tidak mengatakan itu dosa ya. Karena masih ada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah. Tentu saja lebih besar pahalanya. Tadi pertanyaannya, mana lebih besar pahalanya? Itu lebih besar pahala orang sholat di masjid. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW ada seseorang yang sudah melakukan amalan ahli surga dan jarak ke surga sudah dekat namun jika Allah menetapkan di neraka maka akan masuk neraka. Berarti surga neraka ditetapkan Allah. Bagaimana letak keadilannya? Jadi hadisnya begini bunyinya. Ini terima kasih penanyanya ya. Ini masalah takdir bagus nih. Ya, kalau saya punya hadiah sudah saya kasih hadiah lagi nggak bawa. Jadi hadisnya berbunyi begini. Ada orang melakukan perbuatan ahli surga. Sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali jengkal, sejengkal saja. Lalu dia melakukan perbuatan yang berhubungan takdir Allah. Di sini makna sabakah. Dia didahului dengan perbuatan yang dia lakukan. Maksudnya dia memilih perbuatan yang bisa membawa ke dalam neraka, gitu kan? maka dengan perbuatan yang satu itu perbuatan neraka tadi membuat dia masuk neraka dulu tetap masuk surga nanti tapi karena dia berbuat nih banyak amal soleh, amal soleh, amal soleh. Terakhir sebelum dia meninggal subhanallah, ikhtiar dia sendiri, dia berzina misalnya. Terus rubuh hotelnya mati. Yang tadinya dia sudah sholat, sudah jaga ibadah tapi pada saat itu tergoda dilakukan. Dia mati dengan berbuat dosa besar kan? Maka masuk neraka gara-gara itu. Kata Nabi SAW sebaliknya, seseorang di antara kalian berbuat perbuatan ahli neraka, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, sampai tidak ada antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal. Kemudian lewat takdirnya Allah, artinya dia memilih takdirnya Allah, perbuatan ahli surga. Perbuatan ahli surga. Misal taubat nasuha. Ya, gitu kan? Kemudian dia mati, maka dia masuk surga. Pastilah masuk surga dia taubat. Gitu kan? Orang tidak pernah sujud. Saya pernah ceritakan ceritanya kisahnya tentang Khuairik ya kalau tidak salah namanya, seorang Yahudi yang masuk Islam hari Sabtu pagi tahun 3 Hijriah. Itu pas hari perang Uhud terjadi. Waktu mendengar ya peperangan akan terjadi, dia pun akhirnya memanggil orang-orang Yahudi mengatakan hai hey Yahudi kalian tahu nih nabi nih sudah dalam kitab kalian Taurat dan dia sedang memanggil kita berjihad di jalan Allah kalau kalian tidak mau beriman tetap ada dalam kitab Taurat kita harus mendukung kalau orang membela jalannya Allah berarti kan harus ikut nih kata orang-orang Yahudi apa ini hari Sabtu kami nggak mau ikut-ikut Sabtu tuh nggak boleh berperang alasan gitu kan maka dia pun pulang, eh, dia pun pergi ke nama Nabi SAW, dia syahadat lalu dia mengatakan, ya Rasulullah saya mau ikut perang. Kata Nabi SAW silakan, itu di waktu duha, waktu duha. Kita jam 8 pagi, jam 9 pagi, berangkatlah pasukan. Uhud ini, apa Ibu sekalian, kalau ini kalau ini ibaratnya kota Madinah, Uhud itu cuma di sini. Kalau dari Masjid Nabawi ke Uhud itu cuma 3 km kurang lebih jaraknya. Dekat sekali. Dulu ini Madinah di sini ada pintu gerbang, ini Uhud. Jadi Sebenarnya Uhud sekarang masuk Madinah ya, masuk dalam kota Madinah. Cuman dulu ada benteng untuk pemukiman masyarakat. Uhud di luar benteng itu. Karena kalau untuk buat bentengnya Uhud itu kan besar sekali. Maka tidak masuk dalam kotanya. Nah keluarlah pasukan Nabi SAW ke Gunung Uhud ini untuk melawan orang-orang Quraisy. Subhanallah, baru saja berkecamuk perang, si Khuairik ini terbunuh, mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau lihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun di umur hidupnya ini orangnya. Syahadat perbuatan akhirnya perbuatan ahli surga. Ini yang dimaksud hadisnya. Jadi ini maksud ini bukan berarti di sini dikatakan lalu bagaimana letak keadilannya, masalahnya pemahamannya terhadap hadis, gitu kan? Jadi maksudnya adalah perbuatan dia, perbuatan dia sendiri. Makanya kita harus peka menangkap sinyal Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sinyal Allah. Kalau kita mau berbuat perbuatan dosa, coba peka. Pasti kita rasa ada hambatan-hambatan tuh. Pasti ada kayak berat melakukan, ada halangan, ada yang lihat, gitu kan? Ada telepon, ada halangan hujan. Ada saja subhanallah halangan, gitu kan? Tidak bisa. Yang paling sering kata ulama itu sinyal agar seorang hamba tidak berbuat dosa ketakutan. Selalu Allah kasih ketakutan ketakutan luar biasa was-was nggak ada orang bodoh satu berani nggak ada pasti takut itu sinyal Allah tapi sayangnya dia kadang-kadang cengkal tetap aja dijalani sama dia makanya kata Nabi SAW tidak ada orang yang masuk neraka wala yahliku illal halik kecuali orang yang dasarnya mau memang mencelakakan dirinya karena kita kalau tidak buat dosa itu apa masalahnya orang kalau tidak ke karaoke kalau tidak minum khamar kalau tidak berzina kenapa putus tangannya, buta matanya, nggak ada apa-apa, gitu kan? Nggak ada apa-apa. sementara dia bisa lakukan hal-hal yang halal. Allahu alam itu yang dimaksud. Silakan pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa itu? Lohil Mahfud. Pertanyaan pertama tadi? Hmm. Berdoa sendiri adalah takdir ikhtiar, berdoanya, perilaku berdoa. Allah siapkan fasilitas doa, tinggal kita mau lakukan atau tidak kan? Kalau kita lakukan berarti ikhtiar kita. Masalah ijabahnya ini mutlak, takdir mutlak, ijabahnya karena dari Allah. Nah nanti Allah terima atau tidak tergantung dari syarat-syarat. Kalau dia penuhi syarat pasti Allah terima. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna allaha la yakbalu du'a min qalbil ghafil. Kalau kalian berdoa sama Tuhan kalian ikuti dengan keyakinan penuh Tuhan kalian akan kabulkan. Karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Gitu kan? Artinya ikhtiarnya berdoa, ijabahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada doa. Dalam hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari, tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa kecuali Allah pasti ijabah hanya saja melalui dari tiga tahapan. Ada seorang ulama punya bahasa menarik sekali. Dia sempat bilang, saya lihat cuplikannya. Dia bilang, saudara-saudaraku muslimin, selama ini bukankah kita semuanya berdoa? Berapa miliar doa yang sudah naik ke langit? Gitu kan. Di musim haji, di musim umrah, di Ramadan. Dalam hidup itu seorang muslim paling tidak dia pernah berdoa. Di mana semua doa-doa itu? Banyak orang yang belum melihat hasilnya. Maka beliau lalu menjelaskan hadis yang akan saya jelaskan sekarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali pasti diijabah sama Allah. Asal dia tidak tergesa-gesa, dia tidak meminta yang haram, dan dia seorang muslim. Ini syarat-syarat mutlaknya. Tentu diikuti dengan keikhlasan. Maka bisa saja Allah kasih langsung. Dia minta ya Allah sembuhin, Allah sembuhin. Ya Allah mudahin, Allah mudahin. Ya Allah berikan rezeki, Allah bukain pintu rezeki. Tapi ingat ada proses. Bapak misalnya yang bertanya ini, kalau bapak lapar nih, terus bapak berdoa sama Allah, ya Allah hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba? Ada proses. Kita makan, ada yang kasih makanan, mungkin kita masak. Minimal ngunyah dulu, telan dulu, baru kemudian hilang laparnya. Capek, letih ya Allah capek letih baik Allah hilangkan dengan cara tidur dulu istirahat nggak langsung hilang spontanitas jadi ada proses gitu kan nah ijabah dari Allah datang ada prosesnya nggak spontanitas begitu nggak seperti sulap sulapan gitu kemudian yang kedua kata Nabi saw yusraf an husu bisa dihilangkan musibah yang tadinya harus kena dia hilang nggak jadi kena kita nggak tahu nih bisa saja mungkin ada sesuatu memang yang akan orang niat jahat, orang niat buruk. Allah Subhanahu wa taala hilangkan musibah itu dengan doanya. Tapi ini tidak lepas dari takdir ya. Allah sudah tahu nih pada waktu itu nanti ada orang yang mau niat jahat sama dia, ada yang mau bakar ininya, ada yang mau curi barangnya, tapi Allah hilangkan karena Allah tahu pada saat itu dia sudah berdoa, misal. Seperti itu. Dan yang ketiga Allah simpankan yang akan panen yang dia akan panen dalam bentuk pahala yang banyak pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang hilang. Semua akan ada. Makanya dalam bab kalau Bapak bisa ikutin di YouTube ada ceramah saya di web. Ya, itu dahsyatnya doa. Di situ ada diantaranya saya banyak sebutin tuh masalah poin-poin, syarat-syaratnya, bagaimana datangnya doa dalam bentuk sinyal, bagaimana tahapannya, proses gitu kan. Jadi ada orang berdoa sama Allah SWT, Allah kasih. Tapi bertahap Allah kasih itu. Misal minta dibukakan rezeki, dalam setahun berubah jenjang sosialnya gitu kan setahun dia baru punya ini punya itu punya tapi ada prosesnya kan dikasih bertahap jadi ini hikmahnya agar manusia tetap kontak dengan Allah Subhanahu wa taala dikasih tahapan itu ada riwayat yang lain berbunyi kata Nabi SAW akan datang beberapa orang pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung Lalu mereka berkata kepada para malaikat yang memberikan, dari mana ini kami kayaknya nggak tahu pahala apa ini. Kata para malaikat ini pahala doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap kalau semua doa mereka di dunia belum dikasih di dunia agar mereka panen dalam bentuk pahala. Jadi jangan pernah bosan berdoa, nggak masalah. Nah itu ibadah terus ada pahalanya. Gitu ya. Terus ada pahalanya. Kalau pertanyaan kedua masalah lohil mahfud itu sebuah buku. Ya. Kitab. Illa fi kitab kata Allah Memang kitab kita artinya memang buku. Allah SWT, tapi kita tidak usah bayangkan seperti buku kita. Ya gitu. Karena di sisi Allah SWT ini berbeda semua. Seperti misalnya riwayat yang menjelaskan buku amal yang akan diterima oleh setiap hamba pada hari kiamat, buku amal kita sendiri, seluas pandangan mata kita. Setiap orang. Jadi bukan kita begini. Seluas pandang mata, bagaimana tidak? Bayangkan dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, genggaman tangan pertama. Tadi kan nafas pertama, yang ke seribu, yang ke seratus, sampai kita mati, sejarah lengkap ini ditulis semua. Semuanya ada. The Lohil Mahfud menampung semuanya itu. Ah, manusianya, jinnya, hewan-hewannya, perputaran langit, langit dan bumi semuanya. Makadir itu luar biasa itu. Dan memang definisi atau berhubungan dengan definisi keimanan adalah meyakini semua apa yang Allah telah sampaikan dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Dengan mengikrarkannya dengan lisan, meyakininya dalam hati dan mengaplikasikannya dalam anggota dewan sehari. Artinya gini, ada hikmah tidak ada hikmah, ya tetap kita yakini. Kalau ada hikmah itu pelengkapnya. Kita dalam Islam Bentuk keimanan kita pada sholat misalnya. Allah memerintahkan sholat empat rakaat asar. Ya sudah kita jalanin empat rakaat sebagai orang yang patuh sebagai hamba. Nggak usah kita tanya kenapa Allah kasih empat ya, kenapa nggak tiga? Kenapa duhur dan asar berdekatan sama-sama di waktu siang? Coba Allah kasih satu saja ya. Itu bukan bukan bukan kapasitas kita di situ. Kalau kita begitu berarti bukan orang yang beriman. Beriman itu sudah yakin, oh ini Allah sudah perintahin, terima langsung kerjain, gitu kan. Seperti itu. Jadi itu kitabnya Pak, yang luas, yang besar dan memang belum ada riwayat yang menjelaskan tentang kadar besarnya tapi tadi saya cari, saya dapatkan dari di benak saya itu hadis yang menjelaskan tentang buku kadar amal kita seluas pandangan mata. Bayangkan kalau miliaran manusia, gitu kan. Sama juga dengan timbangan amal hari kiamat itu besar sekali. Kata Nabi SAW mizan, saya jelaskan beberapa teman yang lalu kan, itu mizan itu besar timbangan amal hari kiamat itu punya lidah bisa menghardik orang yang salah bisa memuji orang yang benar Lid, timbangan bagaimana tuh timbangan kita memang nggak bisa bayangkan kan gitu sampai kata Nabi SAW saking besarnya timbangan tersebut ada nanti orang ditimbang amalnya karena dia takut dosanya lebih berat maka dia loncat ke dalam timbangan itu sementara pada saat itu kata Nabi SAW semua laki-laki kembali kepada poster Adam 60 siku ke langit 27 setengah meter. Bagaimana berat badannya itu kira-kira? 20 meter. Ini loncat ke dalam timbangan, tapi kata Nabi SAW tidak menambah sedikit pun dari bobot amalnya. Timbangan itu adil hari kiamat tidak ada yang dia timbang kecuali amal saja. Contohnya. Ya. Ada lagi? Ya. Silakan yang baju hitam sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi Tidak Pak, kalau dia lahir takdir mutlak. Sesuatu yang dibawa dari lahir itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Gitu kan? Kalau hikmah banyak ulama sampaikan hikmah. Hikmah misalnya memang anak ini kalau lahir normal dia akan nyusahin orang tuanya. Diambil daripada kisah Khidir, gitu kan? Waktu bertemu dengan Musa alaihissalam, kemudian dibunuh anak kecil lagi jalan dibunuh oleh Khidir. Kata Musa AS, kenapa kau bunuh anak, dan ada dosanya. Kata Khidir, jangan kau tanya sesuatu yang memang sebelum saya jelaskan. Tapi kita ringkas cerita adalah terakhirnya Khidir menceritakan, anak kecil tadi itu memang saya disuruh bunuh karena dia nanti kalau besar akan durhaka sama orang tuanya. Maka Allah ingin menyelamatkan anak ini dan menyelamatkan orang tuanya. Karena kalau anak ini mati sebelum balik masuk surga, Orang tuanya juga selamat dari itu dan Allah akan gantikan anak yang saleh. Tapi ini hanya Nabi yang melakukannya. Garis bawahi hanya Nabi. Jangan keluar dari masjid sini bunuh anaknya orang ini. Ya. Ini hanya perilaku Nabi dan ini mukjizatnya Nabi Khidir. Ya, alhamdulillah saya sudah bahasa Indonesia sudah jelas. Ya. Nanti <laughs> nanti bawah nama-nama saya lagi. Gitu ya. Jadi ini perlu diketahui. Ini contoh. Tapi kita bisa tarik benang merah dari situ, gitu kan? bahwasanya memang ulama mengatakan diantara hikmah kalau ada orang lahir dalam kondisi cacat Allah memang banyak hikmah diantara poin pertama Allah ta eh, Allah sementara ingin ingin menyelamatkan orang tuanya dari musibah yang ada kalau dia normal lebih berbahaya bagi dia yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kemahakuasaannya ada yang normal ada yang sakit ada yang gagah ada yang jelek ada yang putih, ada yang hitam. Keanekaragaman ini membuktikan keajaiban kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Artinya semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ingin meningkatkan derajat orang tuanya dengan dia sabar misalnya, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala berikan dia kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena karena kadang-kadang subhanallah begini loh, kalau hidup itu tidak dicoba, ada orang dicoba dengan anaknya lahir cacat, ada yang dianya cacat, ada yang nanti kalau rumah tangga pasangannya yang bermasalah, ada yang mertuanya cerewet, ada yang iparnya bermasalah, buka usaha bangkrut, kemudian buka lagi yang lain, cobaan demi cobaan datang agar dia mendapatkan cobaan hidup, gitu kan? Jadi kita ini seperti film dalam kehidupan kita, gitu kan? Dalam kehidupan kita itu pasti akan ada suka dukanya, ada senangnya, ada sedihnya, variasi kehidupan. Tapi semua dinilai dinilai oleh Allah SWT kalau dia sabar. Ada kata kuncinya kan? ini sabar nih passwordnya selamat dari masalah itu nanti dapat pahala nanti dapat begini jadi itu murni takdir pak tapi kalau ada seorang misalnya anaknya dia sengaja pada saat jalan lagi pegang merame di pinggir jalan raya anaknya dia pegang anaknya terus kemudian dilepas sama dia terus anaknya lari misalnya ditabrak nah, orang tuanya penyebabnya berhubungan dengan masalah ikhtiar di sini ya gitu semestinya dia bisa jaga kan gitu dia bisa jaga semestinya. Jadi kalau lahir jelas mutlak, kalau yang memang dia penyebab atau ada orang penyebabnya dia berarti ikhtiar. Gitu Pak ya? Anaknya kenapa? Ya berarti sudah ada ikhtiar ibunya. Yang saya faham tadi, yang saya faham luar cacat. Oke, eh, kalau kalau ini ini pertanyaan baru. Kalau ini saya baru faham sekarang. Kalau pada saat ibunya lagi hamil sengaja minum obat untuk supaya anaknya tidak lahir kemudian itu cacat ya ibunya menjadi penyebab ada ikhtiar ibunya. Tapi tetap masalah anak itu lahirnya masuk dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala karena kalau ibunya minum racun anaknya kena cacat yaitu takdirnya Allah Subhanahu wa taala ada terjadi kan gitu penyebabnya lagi badai dia sengaja keluar maka dia kena tenggelam misalnya kan gitu jadi itu ikhtiar dia si ibu yang berdosa dia menanggung itu anak lahir kalau kita bilang terus anak ini gimana ya sudah masuk dalam penyebab dari ikhtiar ibunya gitu kan penyebab dari ikhtiar ibunya maka dia masuk dalam kehidupan dia jalan kehidupan dia kita lihat subhanallah orang-orang anak-anak yang seperti ini umumnya ya umumnya kalau masih dibiarkan dalam fitrah tidak ada yang bisikin hal-hal yang buruk misalnya kamu lihat orang lain tuh normal, kau sendiri enggak. Lihat tuh gini, Tuhanmu tidak adil, tuh lain. Tapi kalau dibiarin normal, pasti semua anak-anak begini tuh jalani kehidupannya biasa. Asal dia tidak diolok-olok, dibiarin fitrah, dia jalan saja tuh. Dia tidak ada masalah. Gitu kan? Apalagi semua ini sifatnya duniawi, di akhirat nggak ada lagi. Orang kalau sudah meninggal, semua penyakit tidak ada, poster tubuh semua akan sama. Nggak ada lagi masalah di akhirat. Ini cuma kehidupan dunia. Karena fisik yang kita pakai sekarang sudah saya jelaskan kemarin pada saat kita bahas tanda-tanda hari kiam eh, hari kebangkitan bahwasanya kita akan bangkit dengan jasad yang baru, bukan lagi jasad kita sekarang. Jasad ini akan dimakan oleh tanah, gitu kan. Kita dibangkitkan dengan jasad yang baru Allah ciptakan ditiupkan roh di mahsyar nanti. Itu semuanya sempurna fisiknya. Gitu Pak ya. Silakan tadi. Mu'minun bil ijabah. Hmm. Sebenarnya dua-duanya dua-duanya sudah tepat. Beriman tentang adanya ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Selama syarat doa itu dipenuhi, maka otomatis akan datang. Seperti gini. Orang lapar, syaratnya supaya laparnya hilang, makan dan syaratnya makan mengunyah misalkan gitu menelan kalau dia ikuti syarat dia akan hilang laparnya sama dengan doa jadi beriman tentang adanya ijabah sebuah hal yang wajib tidak bisa tidak Nabi SAW menjelaskan tidak ada seorang muslim pun di muka bumi berdoa kecuali Allah akan ijabah masalah dihubungkan dengan husnudhan billah ini konsep dasar akidah memang harus ini bab lain Masalah husnudzon billah kata Nabi SAW janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berhusnudzon kepada Tuhannya, bersangka baik dengan Tuhannya. Karena semuanya pasti ada kebaikannya. Semua pasti ada kebaikannya. Tidak ada sesuatu yang buruk di muka bumi di mata manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, mengawasinya, mengontrolnya dan diikuti dengan hikmah yang luar biasa. Saya kalau tidak salah yang lalu sempat uh, menceritakan kisah sahabat ya, Arjurmi radhiyallahu anhu di mana beliau matanya buta, tangannya putus dua-duanya, kakinya putus, tinggal di kema sendirian. <laughs> Sudah ceritakan belum yang lalu? Ya. Belum, yang nggak hadir kali. <laughs> Jadi beliau ini sahabat Nabi yang terkenal, ya. Beliau tinggal di kemah di wilayah Mesir, jauh sekali di padang pasir gitu. Ada seorang tabi'in menceritakan tentang kisah sahabat ini. Dia bilang saya lagi naik kuda di salah satu padang pasir Mesir tiba-tiba saya lewati sebuah kemah. Lalu saya tertarik untuk turun melihat kemah tersebut karena di kemah itu ada suara seorang laki-laki seperti meminta tolong gitu. Saya pun masuk lalu saya kaget melihat pemandangan seseorang yang matanya buta, dua-dua tangannya putus, kakinya putus. Waktu saya dekat, dekat orang tersebut dan saya lihat keadaannya luar biasa. Ternyata dia bukan sedang meminta tolong, tapi dia sedang berdoa. Dia mengatakan, ya sambil mengangkat dagunya ke langit. Ini orang matanya buta, tangannya putus, kakinya putus. Sahabat ini, Al Jurmi radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ayat nih dia bilang, Ya Allah, mudahkanlah aku agar mensyukuri nikmat-nikmatmu padaku dan kepada kedua orang tuaku. <clears throat> dan masukkan aku ke dalam rahmatmu. Gitu kan. Bersama dengan orang-orang soleh di antara hamba-hambamu. Si tabi ini bilang, Wahai bapak, kalau kita di Indonesia ya, Wahai orang tua, apa yang kira-kira engkau mau syukuri sama Allah? Apa yang kau syukurin nih? Gitu. Matanya buta, tangannya putus dua-dua, kakinya putus dua-dua di kema sendirian. Nggak ada orang di kema sendirian pada saat itu. Langsung dia mengatakan orang tua orang buta ini mengatakan dia melawahi anak muda. Dia tahu suaranya masih muda. Dia melawahi anak muda. Bukankah Allah masih menggerakkan lisan saya sehingga bisa bersyukur, bisa bisa menyebut namanya? Itu semua nikmat. Kalau seandainya, kalau seandainya seluruh dunia ini didatangkan untuk saya, tetap saja saya menganggap menggerakkan lisan saya adalah nikmat yang paling besar gitu kan lalu kemudian orang ini tabiin bilang orang tua itu lalu berkata kepada saya saya punya anak laki-laki sudah tiga hari nggak balik sudah tiga hari tidak balik gitu kan coba kamu lihat di sekitar kemah biasanya dia yang suapin saya dia yang urus saya gitu maka kata orang ini tabiin ini baiklah dia keliling ternyata tidak aja dari kemah itu ada satu anak muda jatuh lagi dikerumuni sama singa diambil-ambilin dagingnya sama singa Kata si tabiin ini, kayaknya ini anaknya. Karena ini padang pasir nggak ada orang hidup di sini gitu. Pasti ini anaknya. Tapi bagaimana caranya saya ceritain ke orang ini? Udah matanya buta, tangannya putus dua-dua, kakinya putus dua-dua. Kemudian yang urus dia ternyata cuma anaknya ini yang kasih makan. Berarti sekarang sudah tiga hari nggak makan nih. Karena dia bilang sudah tiga hari anak itu hilang. Dia biasa memberikan makan dan minum kepada saya. Gimana caranya nih? Tapi saya harus ceritain. Dia bilang saya kembali ke kema. Lalu saya bilang, wahai bapak, Wahai orang tua, apakah kau mengenal Ayub alaihissalam? Kata orang tua itu, tentu saja. Ayub lagi dicoba sama Allah, gitu kan? Apakah menurut kamu cobaannya Ayub lebih berat atau cobaanmu lebih berat? Maksudnya dengan kau buta putus tangan gini. Kata orang itu sahabat Nabi, dia belum tahu nih kalau ini sahabat Nabi. Dia bilang tentu saja Ayub alaihissalam. Ayub sampai belasan tahun dalam kondisi ditinggalkan kaumnya, meninggal 12 anak laki-lakinya, kena penyakit kusta, ditinggalkan oleh kaumnya. <coughs> Ringkas cerita adalah Ayub lebih berat. Lalu kata tabiin ini, menurut kamu Ayub lakukan apa? Kata orang itu tentu saja bersabar, gitu kan? Tentu saja bersabar. Maka kata tabiin ini, bersabarlah kalau begitu. Ikutilah Ayub alaihissalam agar Allah berikan kau pahala yang besar karena anakmu dimakan oleh singa. Kata anak orang ini tabi ini bilang, saya kaget orang ini bukan nangis bukan lalu mengatakan alhamdulillah yang telah mengutus yang telah mengaruniakan saya anak yang tidak pernah membangkang dengan saya. Artinya selama dia hidup anak itu baik sama saya. Sekarang mati berarti sudah masuk surga dia, gitu loh. Maka orang ini tabi ini bilang, subhanallah, saya bangga betul lihat orang ini. Gak lama kemudian orang itu mengucapkan syahadat lalu meninggal dunia. Lalu saya bilang pada diri saya sendiri, gimana caranya saya urus nih satu orang nih. Di padang pasir sendirian, saya tidak tahu siapa dia, gitu kan. Mau dibawa juga ke kota, kotanya masih jauh. Dia bilang tiba-tiba ada empat orang lewat berkuda nggak tahu dari mana, turun dari lewat kemah terminal saya mengatakan alhamdulillah ada orang saya dekatin mereka sebentar sebentar berikan salam tolong bantu saya kata mereka kenapa kamu dibilang dalam kemah ini ada orang yang aneh asing matanya buta, tangannya putus, kakinya putus, meninggal dunia tiba-tiba dan anaknya dimakan singa dekat kemah. Kata mereka, mana orang itu? Kata empat orang ini. Lalu mereka turun. Waktu itu kebetulan sudah ditutup dengan selimutnya, ada selimut itu kain ditutup. Buka mukanya, begitu dibuka, keempat-empatnya ciumin orang ini. Sambil menangis, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata si tabiin ini, ada apa kalian? Apa kalian kenal orang ini siapa? Dia bilang, kau tidak tahu orang ini? Ini Al-Jurmi, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang ini matanya buta seperti ini justru Allah mau selamatkan dia karena tidak pernah lihat yang haram selama dia hidup tangannya putus justru karena Allah mau dia tidak memegang sesuatu yang haram kakinya putus justru karena Allah mau dia tidak melangkah ke tempat yang haram maka pasti dia masuk surga gara-gara itu sudah sahabat Nabi matanya tangannya kakinya nggak pernah maksiat artinya apa kita ambil pelajaran dari kisah ini ternyata Allah pun mencacatkan buta matanya itu dengan hikmah yang luar biasa gitu kan hikmah luar biasa jadi kadang-kadang kita jangan menganggap dengan kita normal berarti kita lebih baik daripada orang cacat belum tentu akhi belum tentu ukhti bisa saja dia malah Allah angkat derajatnya dengan itu gitu kan jadi kadang-kadang kita keluar dari pemikiran kita ya yang semestinya mengikuti kontrol agama ini keluar dengan pemikiran manusia sehingga kita akhirnya tidak memahami masalah itu. Jadi berhusnudzon dengan Allah itu sangat penting. Allah tidak akan Allah lebih sayang kepada kita teman-teman sekalian dibandingkan sayangnya ibu kita kepada kita. Hadis banyak masalah itu kan. Di antaranya pada saat dalam satu peperangan ada seorang ibu tawanan nih, ibu ini orang kafir ditawan oleh pasukan muslimin. Lagi debu banyak, keringatan orang-orang pada saat itu ada anak kecil, ada perempuan, ada laki-laki, tawanan perang lagi digiring oleh para sahabat. Ada satu ibu rupanya, ibu ini lagi menyusuin dan bajunya basah dari asi. Rupanya ibu ini masuk dalam tawanan dan dia kehilangan anak yang sedang dia susui. Maka ibu ini keliling di tawanan-tawanan tersebut, ada anak kecil dilihat diangkat, dibalik, bukan anak dia ditaruh lagi. Terus dia keliling. Nabi SAW lihat perilakunya ibu ini dan tahu, tahu kalau ibu ini lagi cari anaknya. Maka kata Nabi SAW perhatikan ibu itu kepada beberapa sahabat di sebelah beliau. Maka mereka pun memperhatikan, pasti ada sesuatu hukum yang Nabi SAW ingin sampaikan. Ibu ini angkat anak balik bukan anaknya, dicari banyak anak-anak, ada banyak anak-anak di situ. Sampai hanya dia angkat satu anak, dibalik ternyata anaknya dia. Waktu dia lihat anaknya, bayangkan kalau kita jadi posisi ibu ini wajar. Dia langsung peluk sambil menangis, terus dibuka bajunya, disusuin di depan orang. Dia jadi sudah hilang rasa malu memperlihatkan dadanya ke orang itu sudah tidak ada lagi di kancah peperang karena dia tadinya pikir anaknya ini akan hilang, gitu kan? Walaupun dia sembunyikan, ditutupin, tentu Nabi SAW dan para sahabat tidak menyaksikan masalah tapi dalam riwayatnya dikatakan dia membuka pakaiannya dan menyusuinya sambil mendekapnya, gitu kan? Tapi sini disusui di depan orang. Kata Nabi SAW, saya ingin tanya kalian, kalau seandainya kita bakar api, buat kayu bakar kita bakar api, Kemudian kita suruh ibu itu buang anaknya di api. Apa dia mau lakukan? Kata para sahabat tentu saja tidak ya Rasulullah. Dia baru dapat anaknya, baru disusuin, terus kemudian mau disuruh, bukan kita yang bakar ya, suruh dia yang buang anaknya. Kata para sahabat tidak mungkin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya Tuhan kalian Allah lebih sayang kalian daripada ibu itu kepada anaknya Allah nggak mau kita masuk neraka Buktinya teman-teman sekalian 70 tahun kita berbuat dosa. Hari pertama tahun 71 tobat nasuha demi Allah bersih itu 70 tahun. Dan bisa masuk surga dengan itu. Walaupun derajatnya beda dengan orang-orang yang sudah berbuat lama. Tapi kasih sayangnya Allah luar biasa. Jadi nggak ada yang masuk neraka kecuali memang dasarnya orang bobrok udah. Dan memang harus bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlallah siapa lagi tadi? Sebelahnya. Hmm. Orang lain dihukum mati lah. Jangan bilang saya. <laughs> Minggu depan. Tergantung niat. Kalau niatnya ikhlas, insya Allah diterima. Walaupun, eh, walaupun. Jadi walaupun dia sudah itu sebenarnya eh, eksekusi, dibunuh, dipenggal, ditembak, itu memang itu proses, proses dia mati. Tapi di sniper, dipenggal atau tidur di ranjang, tetap pada detik itu dia akan mati. Itu poin penting ya. Jadi maksudnya itu prosesnya saja, dieksekusi atau tidak, Tetap dia akan mati kalau ajalnya datang pada saat itu. Masalah amal dia kerjakan, baik ada eksekusi atau tidak, gitu kan? Tetap akan diterima selama syaratnya dipenuhi. Ikhlas, benar ikutin syarat dan rukun. Misalnya sholat, tutup aurat, masuk waktu, gerakan bacanya benar diterima sama Allah SWT. Selama memang dia belum meninggal, insya Allah diterima. Ada lagi? Alhamdulillah. Sudah nggak ada? Baik kalau begitu. Kita tutup sampai sini mudah-mudahan bermanfaat insya Allah apa yang kita bahas dan e, saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk e, di bulan Syaban ini banyak ya, banyak justru melatih diri ibadah supaya bulan Ramadan terbiasa. Karena banyak kaum muslimin sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi di bulan Syaban itu adalah banyak orang lalai. Banyak orang yang lalai karena dianggap orang oh, Ramadan aja nanti dia sekalian saya ibadah. Itu salah, gitu kan? Maka Nabi SAW mencontohkan justru di bulan Syaban memperbanyak puasa. Bahkan dalam banyak riwayat Bukhari dikatakan Aisyah berkata radhiyallahu anha, tidak pernah saya melihat Nabi SAW berpuasa sebanyak bulan Syaban. Riwayat lain dikatakan Aisyah berkata, Nabi SAW berpuasa ya yang full satu bulan itu hanya Syaban dan Ramadan, gitu kan? Jadi memang ada yang Nabi SAW lakukan di bulan Syakban yang semestinya kita lakukan ya. Artinya kita memperbanyak ibadah, jangan justru kendor, jangan mengatakan nanti Ramadan. Biasanya orang kalau Ramadan di hari pertama Ramadan baru mau picu dirinya, itu berat. Karena sudah wajib pada saat itu kan. Tapi kalau dari sekarang dia sudah melatih dirinya, ya, sudah biasa dia lakukan. Orang yang sudah biasa masuk masjid, tiba Ramadan udah biasa aja dia masuk masjid gitu kan. Orang yang biasa ngaji khatam Quran sudah biasa aja di bulan Ramadhan. Orang yang biasa puasa sunnah biasa aja Ramadhan. Tidak ada beban buat dia, tidak ada sesuatu yang menjadi masalah yang dia harus baru melatih dirinya. Jadi ini termasuk hal mendasar yang mesti semestinya kita jaga gitu ya. Kemudian yang kedua seperti biasa saya tetap ingatkan program-program sosial yang sedang kami jalankan ada pengadaan motor untuk dai dengan 16 juta rupiah. Jadi dai-dai kita di Jakarta ini ya, bukan Jakarta sebenarnya di Indonesia ya, yang saya kenal Eh, saya akan uh, kita akan adakan dan alhamdulillah sudah banyak masuk sekarang sudah ada 8 motor yang masuk dan sudah kita alokasikan alhamdulillah sebagian besarnya itu untuk kita berikan kepada dai-dai yang memang menggunakan motor dia pada saat berceramah berdakwah uh, dengan harapan kita dapat pahalanya karena saya ambil tolok ukur misalnya kalau diri saya sendiri, kalau saya isi pengajian satu hari dua sampai tiga kali, Bapak Ibu sekalian, saya bisa membahas 250 hadis. Ayat Quran itu bisa kalau dalam tiga empat puluh bisa 50 sampai 70 kadang-kadang sampai 100 ayat tergantung kalau bahas tafsir bisa sampai 100 ayat banyak sekali kalau untuk kita dapat pahalanya 250 hadis dengan 100 ayat itu bayar 16 juta kita siap bayar aja pahalanya kita dapat bagaimana kalau motor itu dipakai lima tahun sama dia kan berapa banyak pahala yang kita dapatkan gitu kan jadi sekarang lebih banyak kita fokus ke dai, ada juga pengadaan, insya Allah kedepannya nanti akan pengadaan mobil untuk dai Kemudian akan ada perbaikan rumah atau pengadaan rumah buat mereka. Ini juga termasuk karena saya lihat masih jarang orang berpikir untuk masalah dai-dai ini. Bapak Ibu sekalian pikirkan baik-baik, dai ini adalah pengganti nabi. Kata Nabi SAW, al-ulama warahatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW sekarang masih hidup, saya yakin kita akan senang bersukaria untuk selalu membantu memenuhi kebutuhan beliau. Maka beliau sudah meninggal, pewarisnya adalah para ulama. Ulama-ulama kita ini harus dihormatin gitu kan. Nah ini kadang-kadang jarang orang yang berpikir. Bahkan ada subhanallah orang yang menipu. Menipu seorang alim, menipu ustadz. Ini bagaimana ini modelnya? Bukannya dihormatin pemimpin umat ini malah ditipu gitu kan. Ini berbahaya sekali. Dosanya lebih berat. Dan dalam bab sodaka, kata para ulama, orang yang paling besar pahalanya kalau kita berikan sodaka adalah yang paling pertama para ulama dan da'i. Kemudian datang kedua para mujahidin, baru ketiga datang para fukara dan masakin. Jadi kita kadang-kadang fokusnya ke orang yang ketiga. Kita lupain nih. Kalau di Saudi itu imam haram, para ulama-ulama itu hidupnya masya Allah gitu. Bahkan orang-orang pada berebut memenuhi, ada yang memenuhi berasnya, ada yang memenuhi ininya, ada yang memenuhi semuanya gitu kan. Ini bukan saya bicara karena saya seorang dai ya. Karena memang banyak dai dai kita subhanallah yang tidak terperhatikan sama sekali. Saya tahu ada adik kelas saya, saya kaget saya ketemu kemarin di daerah Tebet sama-sama ceramah saya habis ceramah dia habis ceramah saya pas salaman sama dia dia pakai motor itu kalau motornya bisa bicara sudah ngeluh gitu udah nggak layak dipakai gitu padahal orang ini motoriknya luar biasa nih ceramah sana sini gitu kan maka saya buatin program ini kemudian juga nanti akan ada di bulan Ramadan dan sudah kita sering lakukan di masjid kita ini eh, kita mengadakan buka puasa gratis tentunya tapi yang saya programkan di yayasan ini adalah pengadaan kurmanya jadi ada kurma yang kita adakan memang itu satu dus isinya 10 kilo sekitar 400 ribu satu dus itu nanti 10 kilo bapak ibu bisa pakai di masjid dekat rumah sodakain ke orang silahkan tapi kalau mau ikut juga dengan program ini kita akan bagikan ke masjid-masjid dan itu dipakai buka puasa gratis gitu kan biasanya kurma kan sunnahnya yang paling pertama dimakan kalau buka puasa gitu kan biasanya begitu Nah kita berharap itulah yang paling pertama masuk di lidah dia pada saat dia sedang buka puasa karena kata Nabi SAW orang yang membuka puasakan orang akan dapat pahala sama dengan orang yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang puasa. Selanjutnya juga ada umrah Ramadan tapi ini waktunya sangat kepepet. Kalau ada bapak ibu yang mau umroh atau kerabatnya mau umroh, saya bimbing umroh akhir Ramadan, insya Allah. Saya sendiri yang bimbing nanti dan akan ada sering ada taklim di sana. Eh, kita sampai Lebaran ya, Idul Fitri kemudian baru kita pulang dan ini juga sekaligus saya sampaikan kepada pengurus Nurullah kalau saya tadinya diundang untuk khutbah id di sini, kemungkinan tidak bisa karena memang saya harus bimbing umroh. Dan ini kalau ada yang berminat tinggal kontak ke nomor HP saya bisa ambil dari panitia masjid kita akan umroh insya Allah. Kemudian juga ada penyebaran atau persiapan buku perpustakaan untuk dai dengan 2 juta setengah dan 60 judul dan juga pembagian percetakan buku-buku Islam dengan ribu rupiah per satu judul buku itu juga akan kita sebarkan yang berminat nanti bisa kontak ke HP saya untuk lebih jauh bertanya. Allahu alam mungkin begitu. Sampai sini semoga Allah SWT memberkahi majelis kita Mengangkat seluruh permasalahan yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin Melunasi utang-utang orang yang terlilit utang Menyembuhkan orang yang sedang sakit Memudahkan hidayah bagi orang yang belum mendapatkan hidayah Dan memudahkan mengamalkan bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah dan semoga Allah senantiasa mengikhlaskan kita menerima seluruh amal kita serta juga insya Allah menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini kalau benar dari Allah kalau salah dari saya mohon dimaafkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh